رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la taksuha. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa ala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini Maka kita memohon kepadanya Sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini Di rumahnya yang mulia ini Pada kegiatan yang utama ini Agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia Syurga Firdausnya di hari kiamat kelak Amin Ya Rabbal Alamin Sebagaimana kita memohon kepadanya Agar menjadikan kita termasuk dari golongan yang telah ia firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Imam Tirmizi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an di mana di dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya Sungguh telah pasti kecintaanku kepada orang-orang yang mereka saling cinta mencintai karena aku, mereka saling duduk sesama mereka karena aku, mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. dan kita juga memohon kepada Allah agar memasukkan kita dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Al-Az-Zukhruf di mana Allah berfirman al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi di dunia ini semua mereka pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Maka Nabi menyebutkan di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah dan itulah yang kita harapkan. Sungguh tidak ada uang yang akan dibagi-bagikan malam ini di masjid ini. Tidak ada pula jabatan yang akan diberikan tidak ada pula proyek yang sedang ditenderkan. Semuanya insya Allah Ta'ala datang ke sini karena Allah Jalla wa'ala. Semata-mata karenanya ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta petuah mereka ulama salaf agar bertambah iman dan pengetahuannya sehingga benar dan terluruskan ibadah dan amalannya. Maka jika ini adalah tujuan kita, maka berharaplah berhati besarlah terhadap apa yang Allah firmankan di dalam ayat dan hadis sini di atas dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahadallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa man jtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bahawa barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan Dalam rangka menuntut ilmu agama Yang berdasarkan Al-Quran Berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi-Nya, para sahabatnya, yang cabang dari itu adalah ijma dan qiyas yang sahih. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ini menerangkan kepada kita bahwa kita tidak akan mungkin mampu menempuh jalan menuju syurga tanpa ilmu agama. Maka enggan menuntut ilmu agama maknanya enggan mendapatkan bimbingan yang dapat menuntun seseorang berjalan menuju surga Allah Jalla wa ala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah ketenangan ilahi. Sungguh tidak ada sebuah majelis yang lebih menenangkan hati dan jiwa kita melebihi majelis ilmu agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan nazalat alaihi musakinah turun kepada mereka ketenangan ilahi. Terkadang ketika kita berangkat dari rumah kita, hati kita sedang gelisah, sedang galau banyaknya, problematika rumah tangga banyaknya, urusan kantor, atau banyaknya hutang, ya. Tetapi begitu hadir di majelis ilmu agama, kita merasa tenang, nyaman, lupa sama hutang. Begitu keluar dari majelis tersebut baru kita ingat bahwa malam ini hutang akan ditagih. Ya, bahwa pempes anak-anak sudah habis dan uang belum ada. Nazalat alaihimu musakina Turun kepada mereka asakina. Itu kita rasakan. Ketenangan, kenyamanan, majelis ilmu agama. Yang tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Betapa banyak manusia mengeluarkan hartanya. Mengorbankan kesehatan atau tenaganya untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya bahkan dari sebuah negeri ke negeri lainnya. Mereka siap menghamburkan harta mereka, mengorbankan tenaga mereka, meninggalkan pekerjaan dan perniagaan mereka tujuannya untuk mencari ketenangan jiwa. Apa yang disebut dengan wisata atau yang semisal dengannya. Tapi sedikit dari manusia yang mengetahui bahwa di sana ada sebuah media sebuah tempat yang lebih bisa menenangkan dan menenteramkan jiwa mereka yaitu majelis ilmu agama. Nazalat alaihim sakinah kata Nabi. Akan turun kepada mereka as-sakinah ketenangan ilahi. Oleh karena itu, kita rasakan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saking benarnya atau saking sakinah dan tenangnya hati kita ketika kita berada di majelis ilmu agama, Sebagian orang ceramah baru mulai 2-5 menit dia sudah mulai cari pojok. Ya, sudah mulai nyari mojok dan kepala yang sudah mulai ke bawah menandakan sakinah yang sudah semakin berat. Ibarat padi semakin berisi semakin tunduk. Demikian pula hadirin kajian di zaman now semakin berjalan daripada menit maka kepalanya pun semakin menunduk ke bawah karena mengikuti kaedah padi itu semakin berisi semakin menunduk. <laughs> Demikian pula hadirin jamaah kajian zaman now semakin berjalan daripada waktu kepala yang semakin menunduk ke bawah menandakan ketawaduan atau kengantungan, kengantukan. Ya salah satu dari dua itu. Baik. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa rahmat Rahmat-rahmat Allah tercurahkan kepada mereka. Wahafat wahashatumur ghasyatumur rahmah, rahman Allah tercurahkan kepada mereka. Luar biasa. Makanya seorang semakin sering hadir di majelis ilmu agama, semestinya dia semakin penyayang terhadap anak istrinya. Dia semakin lembut dengan masyarakatnya, semakin lembut dengan sahabat-sahabatnya, semakin lembut dengan tetangga-tetangganya, semakin penyayang terhadap keluarganya. Jangan sampai semakin mengaji mulutnya semakin kasar dengan istrinya. Ini menunjukkan berarti kurang berkah. Kurang berkah dia mengaji. Karena kalau berkah otomatis seorang itu semakin mengaji, semakin lama ngajinya, semakin penyayang. Dia semakin penyayang terhadap istrinya, semakin penyayang terhadap anaknya. Yang sebelum mengaji dia suka kasar, suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati keluarganya, dengan dia mengaji itu sudah mulai berkurang bahkan telah tiada itu otomatis kalau dia benar-benar mengaji dengan hati yang ikhlas karena orang yang mengaji berada di pengajian kata Nabi Rasulullah rahmah rahmat Allah tercurahkan kepada mereka semakin sering dia mengaji dia akan semakin rahmat kalau tidak berarti niat masih perlu dikoreksi tujuan hadir majelis ilmu agama masih perlu diluruskan Wahafathumul malaikah. Yang ketiga kata Nabi, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Adakah majelis yang lebih mulia daripada ini? Sekarang betapa banyak manusia mengeluarkan uang mereka untuk bisa duduk bareng dengan orang-orang yang mulia dalam urusan dunia. Bahkan mungkin tidak sedikit di antara kita yang tahu bahwa di sana ada orang-orang yang mengeluarkan uang hanya untuk bisa kencan bareng artis Fulan dan artis Alan. Ya kan? Ada nggak? Ada. Pernah diceritakan kepada saya bahwa ada beberapa artis untuk selfie atau minum bareng sama dia aja bisa tapi bayar sekian. Insya Allah, ya kan? Untuk bisa duduk sama artis. Subhanallah. Nah majelis ilmu agama, orang-orang yang berada di majelis ilmu kata Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hafatumul malaika yang duduk meliputi mereka bukan artis, hmm? bukan aktor ini, aktor film ini atau film itu, tetapi mereka adalah makhluk-makhluk suci Allah. Ya, semenjak diciptakan oleh Allah sampai matinya mereka tidak pernah menyentuh maksiat. Makhluk-makhluk suci Allah, yaitu para para malaikatnya. Ya Allah sifati mereka dengan firman-Nya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintahnya. Makhluk-makhluk suci tersebut ikut duduk meliputi majelis ilmu agama. Maka sungguh beruntung seorang yang sering hadir di majelis ilmu agama. Yang berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wadakarahumullahu fi man indah." Orang-orang yang berada di majelis ilmu agama itu nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Semakin sering dia hadir di majelis ilmu agama, maka semakin sering namanya terdengar oleh Jibril, oleh Mikail, oleh Sarafil alaihi salam dan oleh malaikat-malaikat Allah lainnya yang ada di sisinya. Yang jumlah mereka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Karena di dalam beberapa hadis Nabi menggambarkan kepada kita jumlah malaikat itu sangat banyak. Bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Di antara di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fi sama'i illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah." Sungguh tidak ada jarak empat jari jemari di sana di atas langit sana kecuali di situ ada malaikat sedang berdiri, sedang ruku atau sedang sujud menyembah Allah Jalla wa ala. Ini di langit saja. Belum lagi yang diperintahkan oleh Allah setiap hari yang masuk ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha sebanyak berapa? 70 ribu. Setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke dalamnya. Yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Artinya setiap hari malaikat baru sebanyak 70 ribu dan itu terjadi sampai hari kiamat. Berarti jumlah malaikat cukup bah? cukup banyak. Berarti kalau antum ingin mencari popularitas, maka majelis ilmu agama lah popularitas ya sesungguhnya. Semakin sering hadir di majelis ilmu agama, maka semakin sering nama kita terdengar oleh malaikat-malaikat penduduk langit yang ada di sisi Allah Jalla wa ala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Begitu besar, begitu indah, dan begitu utamanya majelis ilmu agama. Tidak ada kerugian sedikit pun. Melainkan adalah keuntungan. Dan menuntut ilmu agama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu kewajiban atas setiap individu muslim. Jadi yang wajib belajar agama itu bukan sekedar Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tengku, atau santri-santri di pesantren saja. Seluruh individu muslim wajib mengkaji dan mempelajari agama ini. Demikian dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban atas atas individu muslim. Dan ilmu agama itu ada tiga hukumnya. Ada yang sifatnya fardhu ain, yang setiap individu muslim harus mengetahui dan mempelajarinya. Ada yang sifatnya sunnah hukumnya fardhu kifayah. Apabila dia telah ditunjuk untuk mempelajari salah satu dari bidang ilmu agama yang mewakili suatu tempat seperti belajar bahasa Arab ada yang sifatnya sunnah. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, ilmu agama seperti apa yang setiap individu muslim harus mempelajarinya, tidak boleh tidak mengetahuinya. Kata beliau, alladhi yaqumu bihi dinuh. Yaitu pembahasan-pembahasan yang tidak boleh dia tidak tahu. Maka contohnya orang yang wajib salat berarti wajib belajar sifat wudhu, syarat sah salat, rukun salat, wajibat salat. Orang yang wajib haji berarti wajib mempelajari ahkam haji. Orang yang sudah wajib zakat wajib mempelajari ahkam zakat, belajar kepada seorang guru dengan mengkaji kitab atau dengan bertanya kepadanya. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu tetapi adab bertanya kata Allah bil bayyinat dengan penjelasan-penjelasan yang nyata. Artinya tidak setiap ucapan dan fatwa ulama diikuti kecuali fatwa tersebut berdasarkan penjelasan yang nyata dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw alaihi wasallam yang sahih. Karena agama ini dibangun di atas dalil, bukan di atas fatwa. Bahkan fatwa itu harus dibangun di atas dalil. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Coba-coba dululah. Kalau benar alhamdulillah, kalau enggak benar gimana? Hah? Nggak benar tempatnya di mana? Mungkin enggak di surga. Enggak bisa. Andai kata kita mencoba-coba kemudian benar tetap salah karena caranya sudah salah yaitu meraba-raba. Bukan atas dasar ilmu. Dan karena Allah telah melarang kita beribadah tanpa ilmu. Meraba-raba bukan dari ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau melakukan sesuatu bersikap tanpa ilmu. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanyakan. Ketika kita sholat mengangkat kedua tangan, ada yang mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya, ada yang mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua telinganya, ada yang mengangkat kedua tangannya melewati kepalanya seperti Spiderman ingin terbang dan semisal dengannya ini semuanya akan ditangan tanyakan oleh Allah di hari kiamat kamu yang mengangkat sampai kedua bahumu kenapa demikian ini harus tahu jawaban dan dari semenjak Allah turunkan Al-Quran Allah telah menerangkan hal ini bahwa semua perbuatan kita akan ditanyakan apakah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya ataukah tidak di dalam surat Al-Maidah Allah telah menyebutkan pertanyaan ini agar kita mempersiapkannya Mada ajabtumul mursalin. Di hari kiamat kita semua akan ditanyakan oleh Allah seperti apa kamu mengikuti rasul yang telah diutus oleh Allah kepadamu. Mengetahui dalil sebelum beribadah hukumnya farwain Adapun menghafal dalil itu bukanlah sebuah kewajiban, tetapi itu sebuah keutamaan. Tetapi sebelum dia sholat dia sudah pernah belajar hukum-hukum sholat. Dia sudah pernah melewati hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepadanya sifat sholat Nabi. Sebelum berwudu, dia sudah belajar fikih wudu dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis yang telah diterangkan oleh para ulama. Eh, walaupun setelah itu dia lupa ya dalil-dalil itu, tapi dia sudah tahu. Sebelum melakukan dia sudah mengetahuinya, maka ini sudah melakukan sebuah kewajiban. Karena menghafalnya itu bukanlah sebuah kewajiban. Tetapi mengetahui dalil sebelum melakukan itu fardu Karena kita di dalam Islam dilarang melakukan tanpa il, melakukan sesuatu tanpa ilmu. Seperti ayat dalam surat Al-Isra yang saya sebutkan di atas. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau dalam pembahasan al-ilm di sana beliau berikan sebuah bab berjudul al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Nah, di antara pembahasan yang membutuhkan ilmu agama dan itu sebuah amalan yang setiap kita pasti membutuhkannya. Karena dia sebuah aktivitas yang senantiasa kita lakukan atau dia berada di dalam sebuah aktivitas yang senantiasa kita melakukannya di hari dan malam-malam di malam kita adalah pembahasan sujud sahwi. Baik, sebelum saya masuk pada pembahasan ini, waktu kajian kita berakhir jam berapa? Hah? Jam berapa? Ada dua mazhab ini, mazhab jam 9 dengan mazhab jam 10. Yang mana yang betul? Hah? Sampai jam berapa selesai? Hah? Hah? Sampai bosan? Masya Allah. Sampai selesai. Kalau selesai jam 12 gimana? Biasanya jam berapa selesai ya? Kalau ada kajian? Maksimal jam 10. Masya Allah. Baik, eh? Adalah pembahasan sujud sahwi. Dan insya Allah ta'ala saya akan berusaha untuk menjelaskannya dengan ringkas dan dengan metode yang mudah-mudahan eh, mudah dipahami. Ya, mudah-mudahan mudah dipahami. Baik, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu hadis-hadis pokok di dalam masalah sujud sahwi. Yang mana para ulama menyebutkan hadis-hadis ini sebagai hadis-hadis pokok hukum atau sumber pokok di dalam pembahasan sujud sahwi. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Buhainah. Sahabat Abdullah bin Buhainah. Ya, kita malam ini belajar kaidah kaidah sujud seputar sujud sahwi. Jadi bukan ceramah. Jadi yang itu perlu serius mendengarnya ya. Kalau ceramah sambil-sambil ngantuk mungkin bisa ya kan oh, senyum ya dan semisalnya. Nggak ini belajar malam ini. Ya, butuh fokus, butuh catatan karena ini pembahasan yang kita butuhkan. Ya, setiap orang pernah lupa di dalam sholat. Terkadang dia lupa ini sujud sawi sebelum salam atau sesudahnya. Ya. Ini pembahasan yang penting. Ya. Baik. Bahwa di dalam hadis tersebut beliau menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim dhuhra qama fi ar raka'atain al-ulayain lam yajlis fi lam yajlis. Bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada salat zuhur beliau sebagai imam beliau lupa duduk tasyahud di rakaat kedua, beliau langsung berdiri untuk rakaat ketiga. Faqama an-nasu ma'ah. Maka makmum di belakang beliau pun ikut berdiri mengikuti beliau. Hatta idza qada as-salata wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalis. Begitu beliau telah menyempurnakan salat sebelum salam makmum di belakang menunggu beliau akan salam sebagaimana sholat normal. Rupanya beliau tidak langsung salam, tetapi beliau bertakbir turun sujud. Allahu Akbar. Ya wahwa jalis fasajada ini. Kemudian beliau sujud sebanyak dua kali. Sebagaimana dua sujud di sholat yang normal. Qabla an yusallim thumma salam. Sebelum salam, setelah itu barulah beliau salam. Kesimpulan dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sebelum salam disebabkan apa? Lupa tasyahud pertama, pertama langsung berdiri ke rakaat ketiga dan beliau tidak pula turun langsung ya untuk melakukan tasyahud yang telah terlupakan. Ini hadis yang pertama. Berarti di sini terjadi penambahan atau pengurangan lupa menyebabkan penambahan atau pengurangan? Pengurangan. Hadis yang kedua. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi ay al zuhr aw al-'asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi kami pada salah satu dari dua salat duhur atau asar. Keraguan di sini datang dari Ibnu Sirin, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau, Abu Hurairah menyebutkan salah satu dari dua salat tersebut. Tetapi saya ragu. Yang jelas kalau bukan duhur, salat asar kata Muhammad bin Sirin, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Fa bina raka'ataini thumma sallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam cuma salat dua rakaat setelah dua rakaat, beliau salam. Setelah dua rakaat, beliau salam. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar senderan kepada kayu yang terbentang di dalam masjid. Beliau pun bersandar ya di atasnya seperti orang yang sedang marah. Wada'a wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi'. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian beliau wa shabbaka baina asabi'. Shabbaka baina asabi', membuat jari jemari tangannya seperti ini. Wa wada'a khaddahu al-ayman 'ala dhahri 'ala dhahri kafihi al-yusra. Dan beliau meletakkan pipi kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya. Berarti bagaimana? Hah? Pipi kanannya boleh letakkan di atas punggung telapak tangan kirinya. Ini begini. Eh, tadi bentuknya kan begini. Jelas ya? وفي وخرجت السرعان min abwabil masjid faqalu قصرت shalah sebagian jamaah telah keluar buru-buru dari masjid telah buru-buru eh, buru-buru uh, keluar dari masjid dan sebagian mereka berkata apakah sholat hari ini sudah dipangkas? Karena biasanya zuhur empat rakaat, kok hari ini dua rakaat. Apakah sudah dipangkas? Diskon. <laughs> ya, tanya ucap sebagian jamaah. Ya. Sekarang kalau ada imam sholat zuhur tiba-tiba dua rakaat, dia mungkin bukan musafir. Maka sebagai jamaah setelah sholat kira-kira ngomong apa? Oh ingat hadis Abu Hurairah. Berarti kita mungkin bisa jadi sholatnya dipangkas sudah. Itu bukan dipangkas, pasti lupa karena dia bukan nabi. Iya kan? Karena bukan di zaman wahyu. Kalau ini kan di zaman wahyu. Nabi belum meninggal, bisa jadi ada perubahan syari syariat setelah Nabi eh, meninggal. Sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin ada perubahan perubahan karena agama telah sempurna sempurna sudah parti si imam lu lupa maka diingatkan. ingatkan baik wa fil Abu Bakar wa Umar fahaba an yukallimah di saat itu ada Abu Bakar dan Umar tetapi mereka segan untuk menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan adab mereka yang luar biasa bersama Nabi dan menunjukkan mereka benar-benar memuliakan Abu Bakar dan Umar. Sampai-sampai mereka menyebutkan di sana itu ada Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan Abu Bakar dan Umar di dalam hati mereka para sahabat Nabi sangat-sangat mul mulia. Tidak ada yang menghinakan dan merendahkan Abu Bakar atau Umar kecuali orang-orang rendahan seperti Syiah. Syiatul Rafidah. Wa fil qaumi rajulun yadayhi tulun yuqalu lahu dhul yadain. Dan di saat itu ada seorang lelaki yang tangannya itu panjang dan dia dipanggil dengan panggilan Zulyadain, orang yang panjang tangannya. Tan panjang tangannya bukan karena suka mencuri, tetapi memang tangannya panjang, nggak seperti tangan normal manusia biasa. Jelas ya? Panggilan Zulyadain ini istilah Arab bukan istilah Indonesia. Istilah orang Indonesia panjang tangan artinya apa? Suka mencuri. Istilah orang Arab panjang tangan ini bukan istilah memang panggilan untuk orang yang tangannya memang pan panjang secara fisiknya. Dia berani berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, anasita am am qasaratis salah. Wahai Rasulullah, Anda lupa dua rakaat lagi atau memang salat udah diskon? Ya udah dipangkas, sisa dua rakaat. Maka <clears throat> Karena Nabi pun menjawab dalam ansa walam tu kosar. Saya nggak lupa dan sholat pun belum dipangkas. Berarti Nabi apa? Lupa. Terbukti ya Nabi menyatakan tidak dipangkas. Dan menyatakan tidak lupa. Berarti lu lupa. Maka Nabi pun menanya, bertanya kepada para sahabatnya, "Akama Apakah betul saya sholat dua rakaat seperti ini?" Katakan orang ini yang panjang tangannya karena memang tangannya eh, pan panjang. Faqalu na'am. Para sahabat pun menjawab, "Na'am." Betul wahai Rasulullah. Anda baru sholat dua rakaat. Fataqaddama fa shalla ma tarak. Nabi pun langsung berdiri kembali menghadap ke kiblat. Fa shalla ma tarak. Beliau melakukan salat yang tersisa. Berapa rakaat? Dua rakaat lagi yang tersisa. Nah. Summa salam. Setelah selesai salam, Kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar, wasajat. Kemudian beliau sujud. Seperti sujud biasa atau lebih panjang dari itu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud Allahu Akbar. Thumma kabbar wasajat. Kemudian beliau bertakbir lagi, wasajat Dan sujud. Di sini saya ingin ingatkan, walaupun ini bukan pembahasan sujud sahwi, tapi ini salah satu kekeliruan sebagian besar orang yang sholat, terkhusus ketika dia menjadi imam bertakbir ketika dia sudah sempurna berbentuk sujud. Ini keliru. Karena takbir itu adalah zikir perpindahan antara dari antara dua rukun. Ketika dia bertakbir dalam keadaan yang sudah sempurna sujud, dia telah memasukkan takbir ke zikir su, sujud. Padahal zikir sujud subhana rabbiyal a'la, bukan Allahu akbar. Sebagian imam melakukan hal tersebut, dia mungkin inisiatif dari dia agar tidak didahului oleh makmumnya. Akhirnya keliru. Ya Allah Akbar. Udah sujud baru Allah Akbar. Berarti dia sudah menjadikan Allahu Akbar sebagai zikir su sujud. Padahal tepatnya letaknya takbir antara duduk dan sujud. Sami Allahu liman hamidah antara ruku dan tidak. Demikian juga ketika turun ruku. Allahu Akbar. Begitu bentuk ruku, takbirnya sudah selesai selesai sebagai makmum ketika bentuk, ber, sudah sempurna bentuk rukuknya baru Allahu akbar Ya. Ketika sudah sempurna bentuk sujudnya baru mengucapkan Allahu Akbar. Maka dia telah memasukkan takbir yang merupakan zikir antara dua rukun kepada rukun sujud atau ru ruku. Itu salah satu kekeliruan sebagian jamaah salat atau imam salat yang diingatkan oleh para ulama dalam pembahasan akhtaul musallin. Kekeliruan-kekeliruan sebagian orang yang salat. Sering nggak dapat imam itu Sering. Sebagian, sebagian imam melakukan hal tersebut supaya tidak didahului oleh makmum, Akhirnya malah keliru. Ini menerangkan kepada kita bahwa bahayanya berperasaan dalam agama. Agama masalah kecil aja nggak boleh pakai perasaan. Yang tujuan kan baik kan? Kalau saya takbir duluan, ini imam langsung ikut baru nanti duluan dia yang turut Biar aja kalau dia duluan turut, dia yang berdosa kan? Karena mendahului imam. Karena sikap makmum bersama imam ada empat gerakan seorang makmum bersama imam. Satu yang benar, tiganya salah. Yang pertama apa? Musabakoh, mendahului imam. Ini keliru. Bahkan telah datang hadis-hadis Nabi yang melarang keras mendahului imam. Tidak perlu saya sebut karena bukan itu pembahasan kita sekarang ini. Tapi ini selentingan. Yang kedua, muqaranah, bareng bersama imam. Ini juga keliru. Yang ketiga, at-ta'khir, lambat mengikut imam. Imam udah ruku, udah sami Allah lima imam baru turun ruku. Dia kira dia yang paling soleh di situ. Yang lain kurang soleh. Gua paling soleh ini. ya paling lama. <laughs> imam udah mau tahu ruku, dia baru sami Allah lima hamidah. Ya, mungkin mazhabnya beda kali ya. Iya. Ini nggak benar. Yang benar apa? Mutaba'ah, menyertai langsung setelah imam. Langsung Nabi menyatakan faida fakat diri. Jika dia telah bertakbir langsung bertakbir. Fa fa dalam bahasa Arab disebut dengan harfu ta'qib wa tartib. Bermakna ta'qib dan tertib. Tertib langsung setelah yang pertama tanpa ada kesenjangan waktu. Kalau imamnya Allahu Akbar udah bangkit sami Allah liman hamidah baru turun. Dia mengikuti enggak? Enggak tidak menyertai. mutabah itu seketika. Ya. Oleh karena itu, Barak bin Azib ketika menerangkan mereka bermakmum di belakang Nabi, beliau menyatakan, "Wala yaqa'u ahaduna sajidan hatta yakhirra yakhirra sajida." Tidaklah ada satupun di antara kami yang turun sujud ketika Nabi sudah turun berbentuk sujud, maka kami langsung turun sujud. Tidak bareng, tidak terlambat, ya tidak mendahului tetapi menyerta menyertai. Jelas ya? Ini imam-imam banyak yang seperti ini. Allahu Akbar, sudah sujud baru Allahu Akbar. Sudah rukuk baru Allahu Akbar. Pada Allahu Akbar adalah takbir perpindahan namanya saja takbiratul intiqal. Apa artinya? Takbir perpindah perpindahan antara dua rukun, letaknya antara dua rukun. Kalau sudah sujud sempurna baru mengucapkan Allahu Akbar, berarti dia menjadikan takbir sebagai zikir su sujud. Nah, dan takbir bukan zikir su sujud. Nah. Baik. <clears throat> Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi sebanyak dua kali. Kapan tadi? Hah? Setelah apa? Sebelum salam. Nah, yang kita baca barusan. Sebelum salam, saudara keliru. Setelah salam. Ini minta taklim, ini minta sampai jam 10. Baru jam 8 udah udah hang. Eh? Jam 8 udah hang nih. <laughs> Setelah dari kan? Ya, nah, baik. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit maka beliau salat. kemudian setelah salam kemudian beliau sujud sawi sebanyak dua kali di sini Nabi sujud uh, sahwi setelah salam. Sebabnya apa? Beliau salam sebelum sempurna sholat. Beliau sholat duhur dua rakaat. Rakaat. Tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Baru dua rakaat. Setelah itu Nabi bersenderan di papan atau kayu yang ada di masjid dengan windy begini bentuk wajahnya. Setelah itu diingatkan. Setelah itu barulah beliau bangkit kembali menghadap ke kiblat dan para sahabat pun menyertai beliau menyempurnakan dua rakaat yang masih tersisa. Tersisa setelah itu setelah selesai salam beliau sujud sahwi sebanyak dua kali. Berarti di sini Nabi sujud sahwi setelah salam. Sebabnya apa? Beliau salam sebelum sempurna sholat. salat. Itu beliau salam di rakaat kedua pada salat zuhur. Berarti ini penambahan atau pengurangan? Hah? penambahan. Itu? Hah? Eh? Pengurangan? Penambahan. Ada pengurangan? Ada nggak yang berpendapat pengurangan? Di sini Nabi lupa akhirnya kurang dalam sholatnya atau akhirnya menambahkan sesuatu dalam sholatnya? Menambah dari sisi mana kan salat di dua rakaat tadi. Sujud saya, sujud saya itu tambahan. Hah? Pengurangan atau penambahan? Beliau sujud sahwi agar kita bisa keluarkan nanti kaedahnya. Karena sujud sahwi lupa itu menyebabkan tiga hal. Karena lupa akhirnya timbul tiga tiga hal, penambahan, pengurangan dan keraguan. Ya kan? Lupa akhirnya menambah, lupa akhirnya mengurangi, lupa akhirnya ragu. Ini rokan ketiga atau keempat, rokan kedua atau ke satu. Nah ini masuk mana ini? Penambahan atau pengurangan? Penambahan dari sisi mana Pak? Dua rakaat itu kan nggak tamam, malah melanjutkan yang belum beliau lakukan. Beliau salam di rakaat kedua pada sholat zuhur. Setelah diingatkan baru bangkit lagi sholat dua lagi yang masih tersisa. Berarti penambahan atau pengurangan? Hah? Pengurangan dari sisi mana? Kalau penambahan? Berarti penambahan. Masya Allah. Barakallahu Para ulama menerangkan ini bagian dari penambahan. Kenapa? Karena dalam salat ini sudah terjadi empat kali sah. salam. Salam yang pertama sebelum waktunya itu di rokan kedua, ya kan? Salam kedua, eh, dua berikutnya yang itu jatahnya sholat. Nah, ini penambahan bagian dari penambahan. Perhatikan baik-baik ya. Nanti akan kita keluarkan kaidahnya. Ya. Kapan sujud sawi setelah dan sebelum salam. Nah, ini bagian dari penambah penambahan. Salam sebelum sempurnanya salat, kemudian setelah ingat dia sempurnakan kembali itu bagian dari penambahan di dalam salat. Jelas ya? Hadis yang ketiga. Hadis Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla al-'asra fa sallama fi thalath raka'atin thumma dakhala manzilah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar kemudian salam di rakaat ketiga. Thumma dakhala manzilah. Setelah itu beliau masuk ke rumahnya. Karena rumah beliau berdampingan dengan Masjid Nabawi. فقام إليه رجل يقال له الخربان وكان في يديه طول Kemudian ada seorang lelaki yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan orang yang panjang tangannya. Ya, menunjukkan ini kejadian lainlah lagi menunjukkan kejadian ini pada orang yang sama sebanyak eh, atau lebih dari sekali sekali. Yang pertama di saat Nabi salam di rekan kedua. Sekarang pada sholat asar Nabi salam di rekan ketiga. Dia menyatakan ya Rasulullah, fadzakara lahu sani'ah. Dia pun mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Anda salat asar tiga rakaat hari ini. Wa kharaja ghadban yajurru dia'u hatta intaha ila nas Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya seperti orang yang sedang marah. Ya. Yajurru rida sambil menyeret rida selendangnya Begitu beliau sampai di tengah jamaah, maka beliau berkata, as Apakah betul apa yang dikatakan orang ini bahwa saya salat asar hari ini tiga rakaat? Qalu na'am. Maka para sahabat pun menjawab, "Betul loh ya Rasulullah, Anda salat tiga rakaat." Fasala raka'atan thumma salam. Kemudian beliau pun salat satu rakaat lagi, kemudian salam, Thumma sajada sajadataini thumma salam. Setelah itu boleh sujud sahwi sebanyak dua kali Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kemudian salam. Jelas? Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud sahwi sebanyak dua kali setelah salam sebabnya apa? Penambahan atau pengurangan? Penambahan karena salam sebelum saatnya. Jelas? Baik, yaitu salam di rakaat ketiga dari sholat asar. Hadis yang keempat. Hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Al Imam bukhari dan Muslim. Tabli sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال إبراهيم لا أدري زاد أم نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة قال وما ذلك قالوا صليت كذا وكذا Dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur khamsan. Pernah salat zuhur sebanyak lima rakaat. Maka diingatkan ke, bahwa beliau telah salat sebanyak lima rakaat. Azidah fi salat wahai Rasulullah, apakah salat memang sudah ditambah? Maka Nabi menjawab, "Wamada?" Kenapa kamu bertanya demikian? Qal maka salah satu dari sahabat Nabi berkata, "Shallaita khamsa." Engkau salat lima rakaat. Kamu salat lima rakaat. Sebelumnya Nabi menyatakan, "Innahu law hadatsa fi salati" ah, setelah itu Nabi menyatakan, "Innahu law hadatsa fi salati syai'un lanabba'tukum bih." Andai kata ada perubahan di dalam salat, penambahan atau pengurangan, ya saya akan aku sampaikan kepada kalian. Walakin innama ana bashar. Tetapi aku adalah manusia manusia biasa, mislukum seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Tetapi lupanya Nabi lupa dalam pelaksanaan. Salah satu ibadah bukan lupa menyampaikan agama Allah. Adapun agama Allah tidaklah Nabi kita diwafatkan oleh Allah melainkan beliau telah menyampaikannya dengan sempurna tidak ada satupun yang terlupakan oleh Nabi. Ini beda ya. Karena terkadang ini dijadikan syubhat oleh orang-orang orientalis untuk membuat kaum muslimin ragu terhadap agama mereka. Ya. Adapun kesempurnaan agama ini tidak kita ragukan sedikit pun. Tidaklah Nabi diwafatkan oleh Allah melainkan beliau telah menyampaikan seluruh isi agama Allah dengan sempurna. Baligh unzila ilaik. Al yauma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الْإِسْلَامَ دينا نعم Maka Nabi saw. Alaihi Wasallam menyatakan faida nasitu fadakiruni. Kalau aku lupa dalam salat maka ingatkan aku. Ini akhlak ya. Nabi ajarkan akhlak seorang imam. Eh seorang makmum. Kalau imam yang lupa dia ingatkan. Maka si makmum si imam harus dari terima. Karena ada sebagian imam marah kalau diingatkan. Dia bacaannya salah-salah. Pokoknya dia hantam terus sama dia. Jangan sampai ketahuan karena lupa. Akhirnya dia hantam entah kemana-mana sudah belok ya. Lari entah ke gang mana sudah. <laughs> ya, sebagai imam nggak mau diingatkan. Ini keliru. Bahkan pernah kejadian sebuah tempat si imam berantem sama makmum karena makmum yang membetulkan bacaannya. Berantem. Top, top, top. Habis sholat di masjid, masya Allah emosi imamnya karena diingatkan bacaan dalam sholat tadi. Nabi saya pernah suatu hari keliru dalam bacaan, para sahabat segan mengingatkan beliau. Di belakangnya ada Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi memarahi para sahabatnya agar mereka mengingatkan beliau kalau lupa dalam sholatnya. Fadakirun وإذا شك أحدكم fal صلاته فليتحرى fal فليتم alaihi thumma ليسلم Thumma yasjud sajidatayn. Kemudian Nabi bersabda, apabila salah satu di antara kalian ragu di dalam salatnya, maka hendaknya dia mencari mana yang benar. Ya, dia mencari mana yang benar apabila ragunya tersebut sebagiannya itu lebih e, dominan daripada sebagian yang lainnya. Setelah itu dia sempurnakan salatnya, kemudian setelah salam hendaknya dia sujud sahwi sebanyak dua kali. Baik. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud kapan? Sujud sawi kapan? Setelah salam atau sebelum salam? Otomatis setelah salam karena beliau sholat zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat? Lima rakaat. Yang kedua Nabi di sini menerangkan hukum lain dari hukum sujud sawi pula. Bahwa apabila seorang ragu di dalam sholat Kemudian ada yang lebih dominan dari keraguannya tersebut dia ragu ini tiga atau empat. Tetapi dominan rangkaannya itu satu dari dua sangkaan itu. Maka dia membangun sholatnya di atas dominan sangkaannya, maka letak sujud sahwinya setelah salam. Bagaimana kalau dia ragu dan keraguannya tersebut 50-50, maka tentunya bukan ini. Sujudnya apakah setelah salam ataukah sebelum salam? Nanti akan ada hadisnya. Kalau ragunya 50-50, berarti hadis yang keempat ini ada dua hukum yang dapat kita simpulkan darinya secara global. Yang pertama, barang siapa yang salat lebih dari rokatnya Ya salat lima rakaat pada salat empat rakaat seperti salat Nabi di sini atau empat rakaat pada salat maghrib atau tiga rakaat pada salat subuh setelah selesai diingatkan kewajiban dia apa? Apa? Jangan bengong. Dulu, oh ya lupa ya. Nggak banyak kali masalahnya. Ya, eh, betul, masalah masalah sujud sawi mas bro. Sujud sawi tetap pak. Langsung sujud sah, sawi. Para makmum mengikuti mengikutinya. Langsung sujud sawi sebanyak dua kan, Dua kali boleh salat. Jangan diulangi lagi dari awal. Udah kasihan makmumnya tadi lupa sama ente, ente tambah lagi salat empat rakaat lagi. Ya, jadinya berapa? Hah? Sembilan rakaat nanti ya. <laughs> Baik, langsung sujud sah, sahwi. Diingatkan, Pak, kok hari ini subuhnya <laughs> tiga rakaat? Lagi semangat. <laughs> lupa. Berarti langsung sujud sah sahwi. Makmumnya pun ikut, bersamanya ikut sujud sah sahwi. Jelas ya? Baik. sekarang dia sholat. Ragu. Ini rakaat ketiga atau keempat? Pada sholat yang empat rakaat. Dominan sangkaannya adalah empat rakaat atau dominan sangkaannya adalah tiga rakaat. Maka dia mengikuti dominan sangkaannya itu. Maka sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Apabila dia ragu dan ada yang dominan dari dua keraguannya tersebut. Jelas ya? Dia ikuti dominan sangkaannya, maka sujud sahwinya di mana? Setelah salam. Jelas ini? Baik. selain ini ada ujian ya? <laughs> Baik, saya akan cari-cari yang Ya Insya Allah, Yang pojok-pojok Insya Allah, <laughs> Enggak nanti. Hadis yang kelima ya wajah-wajah segar Allah. Akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan Ada hadiah dari panitia? Enggak ada? Hah? Siapa yang memberikan hadiah? Tunjuk tangan dulu Untuk orang-orang yang bisa menjawab ini nanti Hah? Ada yang memberikan hadiah? Baik Hadis yang kelima adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salati falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrah asy-syak وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة وإن كان صلى إتماما wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman syaitan Apabila salah satu di antara kalian ragu di dalam salatnya sehingga dia tidak tahu sudah berapa banyak salat yang ia lakukan. Sudah berapa rakaat? Tiga atau empat? Maka hendaknya dia buang ragu keraguan ya tersebut dan hendaknya dia membangun salatnya di atas yang paling ia yakin. Yang paling yakin berapa? Yang paling kecil, dia ragu antara tiga atau empat. fifty 50 keraguannya, udah pasti. Yang paling pasti berapa? Tiga, karena empat meragukan kan? Tiga, pasti. Nah, maka hendaknya dia sujud sahwi sebanyak dua kali sebelum salam. Mungkin ada yang bertanya, apa manfaatnya sujud sahwi di sini kan ragunya fifty fifty Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang setelah sholat dia rupanya sholatnya lima rakaat rupanya yang betul tadi dia adalah rakaat keempat bukan rakaat ketiga maka sujud sahwi ini bisa menggenapkan jumlah yang ganjil lima tersebut jelas ya kalau memang dia betul sholat empat rakaat ya maka dua sujud sahwi ini sebagai tarziman ya telah membuat syaitan ma marah agar membuat syaitan marah ya dan kesal samanya sama dia kesimpulan dari hadis ini bahwa apabila seorang lupa di dalam sholatnya, akhirnya timbul keraguan yang 50-50 maka letak sujud sahwinya maka apa yang harus dia lakukan dia ambil yang paling pasti yaitu berapa rakaat yang paling sedikit sedikit 50-50 keraguannya antara 3 atau 4 maka dia katakan ini 3 karena itu yang pasti ya maka sujud sahwinya kapan sebelum salam. Hadis yang keenam. Hadis yang keenam kurang lebih sama dengan hadis Abu Sa'id tapi tidak mengapa saya bacakan. Riwayat Imam Abu Daud, <clears throat> Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Imam Tirmidzi. Disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan para ulama hadis lainnya. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf Beliau menyatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saha ahadukum fi salati falam yadri wahidatan shalla am thintain falyabni ala wahidah." Apabila salah satu di antara kalian lupa di dalam salatnya sehingga dia ragu yang 50-50 dia tidak tahu salatnya sudah satu rakaat atau dua rakaat maka hendaknya dia jadikan itu satu rakaat. Dia katakan itu satu rakaat. Kalau dia tidak tahu, dia ragu antara dua rakaat ataukah tiga rakaat, ini sudah dua rakaat atau sudah tiga rakaat, faliyabni ala kintain. Hendaknya dia membangun di atas dua rakaat karena dua rakaat yang pas pasti. Kalau dia ragu ini empat atau tiga rakaat, maka hendaknya dia menganggap itu tiga rakaat. Kemudian dia membangun salatnya di atas di atasnya dan hendaknya dia sujud sawi sebanyak dua kali sebelum salat sama dengan hadis Abu Said. Berarti apa kesimpulan dari enam hadis di atas? Antum apa kesimpulannya? Sujud sahwi sebelum salam, setelah salam, setelah belum dan sesudah salam. Betul, memang nggak ada tempat yang ketiga. Pasti sujud sahwi sebelum atau sesudah ini jawaban politikus. <laughs> Kesimpulannya dari enam hadis di atas menerangkan kapan sebelum salam dan kapan sesudah Salam, itu kesimpulan yang pertama. Nah, baru setelah itu kita masuk kapan setelah salam dan kapan sesudah eh, sebelum dan sesudah salam. Kapan sebelum salam? Pada dua perkara. Apabila dia lupa, akhirnya terjadi pengurang, Perkara seperti Nabi lupa tasyahud pertama, pertama. Ya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Yang kedua, kapan sebelum salam? Iya? Kenapa terkejut begitu? Ahsan. Dia ragu, yang keraguannya itu 50 50. Maka dia ambil yang paling sedikit. Dia teruskan, maka sujud sahwinya di mana? Sebelum salam. Berarti sudah jelas. Dua kondisi sujud sahwi sebelum salam. Berikutnya setelah salam. Kapan setelah salam? Antum di belakangnya. Kapan salah salam? Jika lupa, memang lupa namanya saja sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Kalau nggak lupa, memang nggak mungkin sujud sahwi. Kurang. Udah tadi sebelum salam. <laughs> Kapan letaknya sujud sahwi? Sebelum setelah salam. Kalau sebelum salam udah tadi. Pada dua kondisi. Dia lupa akhirnya menyebabkan pengurangan atau keraguan yang 50-50. Nah sekarang kapan sujud sawi letaknya setelah salam? Apabila Ya setelah salam Kapan letaknya? Sujud sawi setelah salam Hah? Iya, saya bertanya mantu. Kalau saya antum tanya balik, saya jawab, antum langsung sudah jelas jawabannya. Kalau antum tanya lagi, maksudnya lebih atau kurang? Anda jawab, <laughs> eh, itulah jawaban yang saya inginkan dari antum. <laughs> eh, antum, kapan setelah salam? Apabila lima rekan, kalau tujuh rekan gimana? Eh? Buat kaedah yang baku, kaedah yang bahasanya itu simple tapi mencakup. Begitu cara membuat kaedah. Bukan dengan bahasa percontohan. Kaedah itu dengan bahasa kaedah jauh dalam bahasa Arab disebut jami' mani, harus dengan bahasa yang simple dan mencakup. Itu kaedah. Hah? Ahsan. Dia lupa akhirnya menyebabkan kelebihan dalam sholatnya, penambahan. Dia lupa akhirnya sholat lebih dari 4 rakaat, lebih dari 3 rakaat, atau lebih dari 2 rakaat. Kondisi yang kedua, kurang dari 2 rakaat, itu bagian dari penambahan. Maksudnya kurang dari 2 rakaat, salam sebelum sempurna kan? Itu bagian dari penambahan. Seperti Nabi sholat duhur tadi 2 rakaat, kemudian belum melanjutkan lagi 2 rakaat, tersisa salam, setelah salam dan sujud sahwi sebanyak dua kali. Karena itu bagian dari penambahan, karena sudah ada penambahan dua salam di dalamnya. Satu lagi apa? Dua kondisi. Kenapa? Lewat daripada sholat lebih berarti sholat ya itu dari masuknya ke kaidah tadi dia ragu akhirnya menyebabkan penambahan itu udah masuk yang kaidah pertama kaidah yang kedua sujud sawi setelah salam Hah? ingat Para ya. kasih, dilaksanakan. Itu masuk dalam kaidah tadi penambahan. Iya, iya. Ya udah. Hah. Siapa yang bisa jawab? Mana yang mojok-mojok ini? Ah, yang belakang biru. Baju biru. Ah, iyo. Tenda biru, ini baju biru. Tentu. Kaidah berikutnya, kaidah yang kedua, sujud sawi letaknya setelah salam. Wallahu alam, masya Allah. Setengah jawaban, masya Allah. Barakallahu fiq. Jazakallah khair. Ah, siapa yang mau jawab? Apabila aku salah baca, Apabila? Apabila salah baca nggak ada sujud sawi pak. Salah bacaan. Bacaan Al-Quran. Eh? Jum, ragu dalam jumlah rakaat. Ya hampir betul. Tambah dikilai Keraguan ada dua macam. Hah? Mengikuti yang dominan. Ahsan. Apabila keraguan dia tersebut sebagiannya dominan, lebih dominan daripada sebagian yang lainnya. Maka dia mengikuti dominan sangkaannya, kemudian dia sujud sahwi setelah salam. Karena ragu di dalam salat ketika seorang lupa ini dua rakaat atau rakaat ketiga itu ada dua macam bentuk keraguannya 50-50 atau ada yang lebih dominan kalau keraguannya itu 50-50 dia ambil yang paling sedikit karena itu yang paling pasti maka letak sujud sahwinya sebelum salam tapi kalau jika keraguannya tersebut ada yang dominan dia ikuti yang dominan dia eh, sempurnakan salatnya kemudian sujud sahwinya setelah salam. Berarti kesimpulannya <clears throat> sujud sahwi sebelum salam pada dua kondisi yaitu apabila dia lupa menyebabkan pengurangan di dalam salat. Jelas? Atau dia lupa akhirnya menyebabkan keraguan yang 50-50. Maka dia ambil yang paling sedikit, kemudian dia sempurnakan, dia bangun membangun salatnya di atasnya, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Kaidah berikutnya Adapun sujud sahwi yang letaknya setelah salam pada dua kondisi. Yang pertama, dia lupa akhirnya menimbulkan penambah penambahan salat lebih dari rakaatnya atau salam sebelum sempurnanya salat. Berarti Nabi salat dua rakaat salam pada rakaat kedua pada salat duhur atau salam beliau di rakaat ketiga dari salat asar. Kemudian beliau melanjutkan kembali sisa salat yang belum beliau lakukan, kemudian beliau sujud sawi setelah sah salam. Baik. Yang kedua, dia lupa akhirnya menyebabkan keragu keraguan. Menyebabkan keraguan yang mana dari dua keraguan tersebut ada yang lebih dominan, maka dia ikuti dominan sangkaannya, dia sempurnakan sholatnya setelah salam dia sujud sahwi sebanyak dua kali. Jelas? Ini kesimpulan dari hadis hadis di atas. Dari hadis di atas juga menerangkan kepada kita bahwa sujud sahwi hukumnya wajib. Buktinya datang perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam beberapa hadis yang telah kita dengarkan di atas tadi. Yang kedua karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sujud sahwi ketika lupa. Nah, juga <clears throat> pelajaran berikutnya dari hadis di atas dianjurkan dianjurkannya bertakbir ketika turun dan bangkit dari sujud sah sahwi. Betul. Allah Akbar. Jangan diam aja. Kan? Imam bingung lagi nih. Udah tadi dibuat bingung dalam salat, <laughs> habis salat juga dibuat bingung. Si imam harus takbir, ya. Setelah salam misalkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Subhanallah ala subhanallah. Allahu akbar. Rabbi ya Rabbi firli. Allahu akbar. Subhanallah ala subhanallah. Allahu akbar. At-tahiyy nggak ada lagi tasyahud. Langsung. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas? Baik. Sekarang ada orang sholat udah siap nih, tanya jawab ya. Dia sholat jenazah misalkan, lupa dia. Begitu selesai sholat jenazah, ush lupa al-fatihah ada di, Hah? atau lupa salawat kepada Nabi atau lupa doa kepada jenazah maka bagaimana cara sujud sahwi setelah salam apa sebelum salam sebelum sebelum salam antum eh macam mana aduh antum Enggak ada ini yang betul walaupun wajah antum nampak bingung gitu ya <laughs> Wajahnya nampak bingung, tapi jawabannya betul. Ya, jangan kita sujud, ruku aja gak ada. <laughs> tapi, masya Allah. Ya, karena pembahasan sujud namanya saja sujud sah sahwi. Berarti pembahasannya pada sholat yang ada su sujudnya. sisa jenazah gak ada sujudnya. <laughs> <laughs> Jelas ya? Tentu wajahnya serius, tidak nampak bingung, tapi jawaban salah. Lebih bagus beliau nampak bingung tapi jawabannya betul. <laughs> Tayyib. Ya. Yeah. Dan para ulama menyebutkan apabila terjadi lupa kelupaan ber berulang kali di dalam salat sujudnya cukup sekali sujud sahwinya cukup sekali. Dalilnya Nabi ketika lupa tasyahud otomatis lupa tasyahud dan bersama duduknya. Karena ini dua hukum yang berbeda. Baca tahiyah hukum sendiri, duduk di tasyahud itu hukum sendiri. Tapi sujud sahwi Nabi hanya sekali, hanya sekali. Nah. Baik. <clears throat> Membahas pertanyaan berikutnya. Apabila ada imam di sholat duhur, tiba-tiba dia bangun ke rokaan kelima. Ini bangun rokaan kelima. Allahu Akbar. Ini makmum belakang bingung. Diingatkan nggak ya? Ingat Pak Kiai pula nih. <laughs> Lama pula nih. Gimana sikap antum di belakang? Ini sholat duhur, dia bangun ke rokaan kelima. Atau sholat maghrib, bangun ke rokaan keempat. Atau sholat subuh, bangun ke rokaan ketiga. Antum para makmum di belakang. Kira-kira dalam hati antum apa? Dugaan antum apa? Kira-kira. Hah? Ini imam lupa ya. Ada satu lagi. Bisa jadi ini imam lupa yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena imam ini fakih. Tahu fikih sholat. Kenapa? Dia baru ingat bahwa salah satu rokaat tadi dia nggak baca Al-Fatihah. Dan Fatihah rukun sholat, salat berarti satu rakaat tidak terang, teranggap dia pun bangkit. Ya, itu melakukan satu rakaat lagi. Ya. Maka betul. Nah, sekarang sikap antum di belakangnya mengikuti dia atau bagaimana? Atau gak <coughs> eh? Atau bagaimana? Subhanallah kata Nabi man nabu syai'an fi shalah falisabbih Barang siapa yang terjadi sesuatu dalam salatnya, maka hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Terjadi sesuatu itu kita ucapkan subhanallah untuk mengingatkan si imam atau mengingatkan orang di luar salat juga boleh. Eh, apa contohnya misalkan kita lagi salat, pintu digedor terus. Oh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau kita bilang subhanallah, tidak mengapa. Eh, Bahkan beberapa para ulama menerangkan HP bunyi selalu. Ini kalau dimatikan komandan nih habis gua nih <laughs> kalau dimatiin nggak diangkat nggak mungkin maka buka cik subhanallah boleh ya atau kalau dengan tidak subhanallah dia keraskan takbirnya ya buka tek Allahu akbar sambil bertakbir ketika dia ingin bertakbir Nah sekarang nih imam bangun kerokan kelima atau kerokan ketiga dia sholat subuh atau keempat pada sholat maghrib. Antum sebagai makmum di belakang, apa yang antum lakukan? Karena imam bangkit ke rokaat tersebut bisa jadi karena lupa atau bisa jadi karena ada salah satu rokaat yang dia belum baca Al-Fatihah di, di dalamnya. Antum sekarang sebagai makmum, antum kan nggak lupa. Jadi apa sikap antum? Pulang aja Ustaz salat sendirian di rumah. Ini imam udah nggak betul nih. <laughs> apa sikap antum? Mengikuti, masya Allah. Madhab pertama mengikuti. Yang kedua, tetap duduk. Nah, ini yang betul. Kenapa? Karena kekeliruan tidak boleh diikut diikuti. Kalau dia nambah, bisa jadi karena dia tidak membaca Al-Fatihah di salah satu rakaat tadi. Kalau Anda bangkit, kenapa? Hmm? Anda nggak lupa Al-Fatihah. Ya. Ikuti imam. Imam diikuti apabila tidak melakukan pelanggar, pelanggaran. Kalau antum mengikuti imam berarti Anda mengikuti imam sholat duhur lima rakaat. Rakaat. Nabi menyatakan sallu kama raaitumuni Soli, salatlah kalian sebagaimana aku melihat. Nabi nggak pernah salat duhur lebih empat rakaat. Maka kata para ulama dia duduk. Dia tunggu imamnya. Imamnya turun. Setelah itu imam sujud sahwi sebanyak dua kali setelah salam. Maka dia ikut bersama imam sujud sahwi sebanyak dua kali. Jelas. Sekarang terjadi pada diri antum misalkan. Antum salat sebagai imam. Asal sendirian. Tiba-tiba bangkit ke rokaan kelima pada salat empat atau pada rokaan ke, oh, bangkit untuk rokaan ketiga di salat subuh atau di rokaan ke rokaan keempat pada salat maghrib. Begitu bangkit baru ingat, ini nambah satu lagi. Antum ingat nih sekarang. Atau ada ingat, ada yang ingatkan, subhanallah, subhanallah. Wah subhanallah, subhanallah <laughs> Jelas nih makmum ya Memang ya, emang zaman 2000 ini <laughs> Mana tahu nih makmum banyak kan Oh iya nih rokan kelima sudah nih ah, Apa sikap tuh? Langsung turun atau rukuk lagi bentukan rukuk tidak sujud lagi sampai turun bagaimana cara turunnya? Bagaimana cara turunnya? Hah? Langsung turun. Sebagai imam keliru. Para Umat ingatkan, dan diingatkan dia baru ingat lupa. Dia rokat kelima rokat. Eh malah ruku lagi dengan sengaja. Akhirnya dia menyengajai salatnya. Kalau dia sudah tahu tetap menyengajai batal salat Tapi kalau tidak tahuan dia kira memang harus seperti itu maka tidak batal salatnya karena kebodoh kebodohan sebagaimana sahabat Nabi ada yang berbicara di dalam salat karena belum tahu hukum bicara setelah selesai salat Nabi menegurnya tetapi Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya Rabbana la tu'akhidna in au akhtana. Ya, Muawiyah ibn al-Hakam ketika ada sahabat Nabi yang bersin, ah, dia mengucapkan ya rahmukallah. Para sahabat memukul pahanya. Si syarat kodenya bicara sholat. Dia bilang apa? Kenapa kalian larang aku sholat? Hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Bukhari. Setelah selesai sholat, Nabi tegur, ini sholat, nggak boleh bicara. Syahidnya Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya tersebut. Karena pelanggaran yang ia lakukan dikarenakan ketidaktahuan. Jelas ya? Berarti hendaknya dia langsung turun. Baik. Kemudian <clears throat> bagaimana sujud sahwi bagi para makmum? Nah, di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza sahal imam wajaba 'ala al-ma'mum mutaba'atu fi sujudi sahwi." Apabila seorang imam sujud sahwi, maka si makmum wajib sujud sahwi mengikuti imamnya karena sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih Imam dijadikan sebagai panutan jangan kalian menyelisihinya apabila dia sujud maka sujudlah <clears throat> Apakah sujud sahwi yang dilakukan oleh si imam itu sebelum salam ataukah setelah salam maka wajib bagi dia untuk mengikutinya kecuali dia makmum yang masbuk makmum yang masbuk maka dia tidak mengikuti sujud sahwi bersama imam yang letaknya setelah sah, salam karena tidak mungkin dia salam sebelum selesai sah, salat. Naam. La yumkin imami wa ala hadha fayuqdha ma yusallim tetapi dia akan sujud sahwi setelah salam setelah salatnya nanti. Naam. Contohnya misalkan saya langsung bahasakan Indonesia, menghemat waktu. Ada seorang makmum masuk bersama imam di rakaat terakhir. Ya. Wa kana imam sujud sahwin ba'da salam. Dan imam harus melakukan sujud sahwi setelah salam. Apa sebabnya sujud sahwi setelah salam? Terjadi penambahan atau keraguan yang ada dong dominannya. Ya. Maka apabila imam salam, itu sesalam maka hendaknya dia langsung berdiri ya menyempurnakan sisa salatnya. Jangan ikut sujud sahwi bersama imam. Setelah selesai dia menyempurnakan salatnya, setelah itulah setelah itu barulah dia sujud sahwi sebanyak dua kali setelah salam. Jelas ya? <clears throat> Tetapi masalahnya sekarang idza sahal ma'mum dunal imam. Si makmum lupa. Si imam nggak lupa. Ya, sering kita ya. Si makmum lupa. Si imam nggak lupa. Kira-kira apa? Hah? Kira-kira apa? Makmum lupa? Iya. Mengucapkan subhana rabbil a'la sekali atau subhana rabbil azim dalam ruku dan itu hukumnya wajib. Sekali subhana rabbil azim wajib. Sekali subhana rabbil a'la dalam ruku sujud pun wajib. Ya. Maka <clears throat> di sini tidak ada kewajiban dia sujud sahwi karena salatnya imam dapat menyempurnakan kekurangan salat dia dalilnya kata para ulama survei fukaha seluruh ahli fikih dari seluruh mazhab bahwa tidak pernah didapatkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi ya di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makmum dan mereka manusia pasti pernah lupa di dalam sholatnya jelas ya kecuali eh, eh, eh, yang dia tinggalkan adalah rukun sholat apa rukun sholat Al-Fatihah. Maka setelah imam selesai sholat, dia bangkit lagi sendirian sholat satu rakaat lagi. Karena rukun sholat tidak bisa dibayar dengan sujud sahwi dan tidak bisa dibayar dengan oleh imam. Jelas ya? Baik. Masalah berikutnya sebagai makmum Fa in fatahu syai'un minas salah fasama imamih أو فيما قضى بعده لم يسكن عنه السجود فليسجد فيسجد لسهوي إذا قضى ما فات قبل السلام أو بعد حسب التفصيل السابق dia terluput dari sebagian salat dari sebagian salat kemudian dia ikut berserta bersama imam dalam kelupaan. Maka sujud sahwinya itu kalau sebelum salam dia ada dua pilihan. Ya, sebagian ulama berpendapat dia sujud bersama imam, ikut imam kalau sujudnya sebelum salam sebagian pendapat menyatakan dia sujudnya nanti walaupun itu sebelum salam nah, pendapat yang kedua Allah alam itu lebih afdal nah <clears throat> masalah lainnya kata Syekh ada seorang makmum sholat zuhur bersama imamnya ketika imam berdiri ke rakaat ketiga jelas al makmum dhannan minhu anna hadhihi akhirah dia duduk dia duduk karena menyangka ini adalah rakaat terakhir. Setelah ia ingat ya bahwa imam telah berdiri, dia pun berdiri. Fa in kana lam syai'un min salah apabila tidak ada yang terluput dari salatnya maka tidak ada sujud baginya. Maka tidak ada sujud baginya. Baik, jelas ya? Baik, berarti dengan ini telah selesai bagi kita pembahasan sujud sahwi secara ringkas. Yang pertama, eh, kesimpulannya bahwa ketika seorang lupa di dalam sholatnya sujud sahwi artinya sujud karena lu lupa. Orang yang lupa di dalam sholatnya akhirnya akan jatuh kepada satu dari tiga hal. Satu, jatuh kepada hal, kepada tiga hal, pada salah satu dari tiga hal. Dia akan jatuh kepada salah satu dari tiga hal. Yang pertama, penambahan. Yang kedua, pengurangan. Dan yang ketiga, keraguan. Apabila dia melakukan penambahan dengan menambah satu rakaat atau salam sebelum selesai salat, maka letak sujud sahwinya di mana? Setelah salam. Yang kedua, apabila dia lupa akhirnya lahir keraguan. Yang mana keraguan tersebut ada yang dominan dari dua sangkaan dia maka dia ikuti yang dominannya dia sempurnakan salatnya kemudian sujud sahwinya setelah sah, salam sedangkan salam sujud sahwi yang letaknya sebelum salam apabila dia melakukan pengurangan dia lupa tasyahud pertama ya atau lupa subhana rabbiyal a'la sekali dalam sujud sahwi maka sujud sahwinya sebelum salam atau ragu yang 50-50 50. Dia ambil yang paling sedikit karena itu yang paling pasti. Kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Adapun kalau dia melupakan rukun, maka rukun tidak bisa dibayar dengan sujud sahwi. Dia harus kembali ke rukun tersebut dengan syarat dia belum sampai ke rukun tersebut di rakaat berikutnya. Misalkan sujud rukun, ya kan? Dia rupanya sujudnya baru sekali. Begitu bangkit langsung naik ke atas. Berarti sisa berapa rukun? Sujud. Ya, dan duduk di antara dua sujud tadi. Ya. Sebagai ulama berpendapat duduk di antara sujud ada yang menyatakan rukun, ada yang menyatakan wajib. Ya, makanya penting mengkaji rukun-rukun salat, wajibat salat dan sunnah-sunnah dalam salat. Itu ada pembahasan dalam fikih. Penting ya itu dibahas. Dan kita sedang bahas sujud sahwi. Pas berdiri baru ingat bahwa tadi dia lupa satu su sujud. Maka kewajibannya apa? Langsung turun. Langsung turun. Menyempurnakan sujud tadi. Kecuali dia sudah bertemu dengan rukun yang sama yaitu sujud di rokaat ke berikutnya, maka rokan berikutnya menjadi rokan pertama. Karena yang tadi dianggap tidak tidak ada. Jelas ya? Baik. Karena rukun tidak bisa dibayar dengan sujud sahwi. Nah. Baik, pertanyaannya. Antum, siapa namanya? Hah? Ya. Selesai sholat, antum sendirian ya? Atau ada mak? atau sebagai imam. Diingatkan, Pak Imam, kok sholat maghrib hari ini dua rakaat? Antum lagi ingat-ingat, ya betul aja. Iya betul. Dua rakaat tadi sholat. Apa sikap antum? Setelah itu, apa yang antum lakukan? Langsung sujud sahwi. Emang belum ada satu rakaat lagi belum? Enak aja main sujud sahwi. Emang diskon. <laughs> eh? Langsung rakaat ketiga atau ulangi dari awal. Tidak diulangi dari. Udah oh, ngobrol tadi. Udah ngobrol. Apanya iya? Iya melanjut dari awal atau melanjutkan sisa? ahsan sisa. Apa dalilnya hadis Nabi tadi? Terjadi komunikasi yang yang mana pembicaraan tersebut pembicaraan berkaitan dengan soal salat kan Nabi terjadi komunikasi tadi. Ya Rasulullah, salat udah dipangkas atau Anda lupa? Maka Nabi minta, saya nggak lupa, nggak dipangkas juga. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, betul nggak yang dikatakan orang ini bahwa saya sholat dua rakaat? Telah sampaikan, ya Rasulullah, Rasulullah Anda sholat dua rakaat. Setelah itu Nabi langsung berdiri melanjutkan salatnya tersebut. Ya, tanpa mulai dari awal. Demikian juga pada salat asar tadi, hadis yang telah kita dengarkan. Ya. Nabi salat asar tiga rakaat sempat masuk ke dalam rumah. Jelas ya? Setelah itu diingatkan, kemudian Nabi pun langsung salat satu rakaat lagi. Jelas? Baik, sekarang aku salat lima rakaat. Salat zuhur lima rakaat, diingatkan, Pak. Kok lima rakaat? Oh iya yeah. Maka apa yang antum lakukan? Antum baju kuning. Langsung sujud. Sujud sahwi dua rakaat. Dua kali. Ah, Langsung sujud sah, sahwi. Sebagaimana sholat Nabi tadi. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang telah kita dengarkan tadi. Baik. Apabila dia lupa sujud sahwi. <laughs> Ini sujud ya dia lupa. Eh? <laughs> Lupa sujud sawi ya? Gimana tuh? Hah? Stikfar. <laughs> Ya Allah. <laughs> stikfar. Ya nggak dosa juga buat stikfar kan? Stikfar nggak mesti karena lupa sujud sawi. Ya lupa istri juga stikfar. <laughs> Apa alasannya kalau istighfar? Hah? Gimana ya lupa sujud sahwi? <laughs> ya bisa aja kan, ini manusia. Ini manusia. Kata para ulama dirinci. Kalau ingat tidak lama setelah lupa hendaknya dia langsung sujud sahwi seperti Nabi tadi salat lima rakaat. Diingatkan setelah ngobrol kan? Diingatkan. Ya, tidak lama hendaknya dia langsung sujud. Tapi kalau sudah lama, yang sudah tidak normal, ya sudah ke pasar baru ingat setelah, subuh tadi lupa sujud sawi. Jangan langsung sujud sawi situ di pasar untuk orang eh, ini orang ngapain? Ada aliran apa lagi ini? <laughs> sudah lama, maka dimaafkan. Para ulama buat istilah dalam bab ini dalam bab ini mereka buat istilah dengan sebuah istilah yang berbunyi ismut tasghir la yusaghar. Isim yang udah tasgir, udah kecil itu tidak dikecilkan lagi. Ya. Ini ya sudah masuk Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Karena sujud sawi berkaitan menjelak setelah sholat Kalau ini sudah dipisahkan dengan waktu yang sangat panjang. Baik, sekarang pertanyaannya, apabila antum lupa uh, uh, lupa dalam sholat sehingga antum melakukan sholat belum sempurna. Sisa satu rakaat lagi. Setelah itu baru ingat. Antum ulangi dari awal atau antum lakukan yang sisanya saja? Hah? Sisanya saja apabila belum lah, belum lama. Seperti Nabi tadi kan, salat rakaat salam rakaat ketiga salat ah, sampai sampai masuk rumah. Tapi kalau udah ke pasar, pasar baru ingat. Misalnya sholat sini, tadi tiga rakaat ada sholat asar ya. Apakah ulang dari awal? Madhab Imam Syafi'i ulang dari awal karena sudah panjang jedanya. Ya. Apa kaidah panjang tidaknya? Para ulama katakan diperkirakan seperti panjangnya waktu Nabi. Kira-kira berapa lama? Berapa menit Nabi ketika duduk? Sempat duduk tadi kan? Seperti orang sedang kemarahan bersender di atas kayu, kemudian ada yang berkata, kemudian beliau menanyakan. Nah, ini dikira-kirakan. Ya, itu standarnya. Lebih dari itu berarti sudah panjang maka hendaknya dia mulai dari awal. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Ini Allah alam itu lebih kuat. Berarti letak <clears throat> sujud sahwi hanya pada dua tempat sebelum dan sesudah sah, salam. Dua kondisi sebelum salam yaitu terjadi tatkala terjadi kekurangan atau keraguan yang 50-50. Duanya lagi setelah sah, salah haram betul-betul nanti Di majelis seperti ini antum ingat tenang. Begitu satu hari udah lupa. Salah siapa Ustaz? Salah sendiri nggak nyatat. <laughs> eh sering di pembahasan ini. Pas sholat lupa lagi. Ini kapan nih sujud sawiyah nih? Eh, jelas ya? Duanya lagi setelah salam. Tatkala dia menambahkan terjadi penambahan. Nambah rakaat atau salam sebelum selesai salat. Yang kedua, ragu yang ada dominannya. Dia ikuti dominannya, maka sujud sawi setelah salam. Pertanyaannya. Pertanyaan. Antum yang pakai peci songkok hitam. Siapa namanya? MC muda? Ah, ya antum, antum. Hah? Hah? Azab. Azabun. Azab. Bahaya nih salah makro kalau azab artinya siksaan, azab. Kalau azab artinya jomblo. Azab jomblo artinya azab itu. Jomblo orang yang belum menikah. Bukan azab ya. Eh? Dezal. Azab, azab. Al-azam. M, Masya Allah. Pertanyaannya akhi azam. Dia lupa nih lagi zikir habis sholat lima waktu, ini udah 33 kali subhanallah atau 20 atau baru 30 kali. Dominan sangkaan dia ini baru 30 kali. Bukan 30 tiga kali. Nabi bilang tadi kalau dia ada ragu kemudian ada dominannya dia ikuti dominannya. Nah sekarang dia dominannya ini baru 33 baru 30 kali ini. Subhanallah. Maka dia pun melanjutkan melanjutkannya lagi. Maka sujud sahwinya kapan? Ana tanya kepada aku nak Azam. Hah? Sebelum apa setelah? Hah? Dia lupa nih, 30 kali atau sudah 33 kali? Enggak ada. Kenapa? Barakasih. Ahsan. Barakallahu fiik. Karena ada ada orang jawab kan. Sebelum Ustaz, dia udah segar kan. Lupa Dia enggak lihat pertanyaannya. Masya Allah, aku azam. Baik. Baik, sekarang <clears throat> tentang sujud tilawah ya. Fikih tiga sujud ya. Sujud tilawah pembahasannya ringkas saja. Sepakat para ulama bahwa sujud tilawah atau bahkan pendapat mayoritas ulama hukum sujud tilawah adalah sunnah karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Dan jumlah sujud sajadah yang ada dalam Al-Quran ada ada 15 tempat ya untuk hafal ya. Diawali dalam surat Al-A'raf. Diawali oleh surat Al-A'raf Empat yang pertama surat Al-A'raf. Antum hafal ya. Yang kedua surat Ar-Ra'd. Yang ketiga surat An-Nahl. Yang keempat surat Al-Isra. Yang kelima surat Maryam. Ya. Yang keenam dan ketujuh pada surat Al-Hajj. Itu ada dua tempat. Yang kedelapan surat <clears throat> Al-Furqan. Kesembilan surat An-Naml, kesepuluh surat As-Sajdah, di Lam Sajdah, kesebelas surat Sad, ke-12 Fussilat, 13 An-Najm, 13 atau 14? Ya, 13 ya. Ke-14 surat Al-Insyiqaq. <clears throat> Yang ke-15 surat Al-Alaq. Nah. Ini pendapat mayoritas ulama karena sebagai ulama ada yang berpendapat hanya pada tiga tempat saja. Eh, An-Najm, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Ya. Serta Al-Araf yang keempat. Kemudian yang rajih 15 tempat ini. Bahkan sebagian ulama ada yang menukilkan kesepakatan. Ijma dalam hal ini, tapi ijma kurang tepat. <clears throat> Sebagaimana dalam hadis Abu Daud dan Al Imam Ibnu Majah dari sahabat Amr bin Aus beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajadah fil Quran minha thalathan fil mufassal wa fil hajj sajadatan. Wah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada beliau 15 sajadah dalam Al-Qur'an Tiganya dalam surat al fasal dan duanya dalam surat Al-Hajj. Kemudian di dalam eh, apakah disyaratkan harus taharah? Harus taharah untuk sujud tilawah. Taharah berarti harus berwudu kalau dia hadat kecil. Harus eh, kalau dia lagi haid misalkan baca tanpa menyentuh Al-Qur'an. Pendapat ulama yang menyatakan boleh. Mayoritas ulama belum dapat disyaratkan, namun yang rajih ini dikeluarkan oleh sebagian ulama madhab dan ini dikeluarkan pula oleh Syekh Bimbas tidak disyaratkan karena dia bukan sholat karena namanya sholat paling sedikit satu roh rakaat kalau ini sekedar sujud bukan sholat ya. yang diwajibkan untuk bertarah adalah ketika sholat wa idha kuntum ila sholat wa idha kuntum judman fattaharu Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum aydiyakum ila marafiq ya, dan seterusnya. Sedangkan ini bukan salat. Pembahasan berikutnya apakah diwajibkan untuk menghadap ke kiblat? Para ulama khilaf. Ada yang berpendapat wajib ke kiblat, ada yang berpendapat tidak wajib ke kiblat. Walaupun kalau dia menghadap ke kiblat itu lebih lebih baik karena ini sujud tilawah. Karena ini sujud tilawah. Nah. <clears throat> sujud tilawah dianjurkan di dalam salat dan di luar salat. Adapun di dalam salat maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah mempraktekkannya. Ya. Demikian juga di luar salat. Cuma pertanyaannya, apakah ada takbir? Apabila di dalam luar salat maka tidak ada takbir. Namun kalau dia di dalam salat maka dirinci apabila salatnya itu salat ya, maka kata para ulama kalau dia seorang imam maka hendaknya dia tidak melakukannya karena itu akan membuat makmum kebingungan Kok tiba-tiba ada sujud ini? Ya. Tapi kalau itu salat jahriyah, maka mayoritas ulama berpendapat hendaknya dia bertakbir ketika turun dan bertakbir ketika bangkit. Karena ikut keumuman hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, Nabi bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bang bangkit. Nah, ini masuk dalam keumuman itu. Sebagian ulama berpendapat tidak karena tidak ada dalil khusus dalam hal ini yang menerangkan takbir ketika turun dan bangkit dari sujud tilawah. Namun yang rajin wallahu a'lam yang pertama dan itu lebih memudahkan para makmum di belakangnya. Dan telah datang keutamaan tentang sujud tilawah ini. Di dalam sebuah hadis <clears throat> yang sahih dalam eh, sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajda fasajada i'tazala syaitan yabki." Apabila seorang anak Adam melewati ayat sajadah, kemudian dia sujud, maka syaitan menjauh menjauh darinya menangis. Syaitan menjauh darinya dan menangis sembari berkata, "Ya waili, betapa celakanya aku." Umar bin Adam bisujud fasajad. Anak Adam diperintahkan sujud, dia pun sujud. Walahul jannah, maka diberikan untungnya surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud juga, tetapi aku enggan, maka untuk neraka. Syaitan iblis nyesal nggak mau sujud. Ya, akhirnya nggak mampu sujud lagi. Ya, sudah dikutuk oleh Allah, maka tempatnya neraka. Maka jangan sampai iblis lebih baik dari kita. Iblis nyesal deh, nggak sujud sama Allah. Jangan sampai kita udah bertahun-tahun hidup nggak pernah sujud, nggak pernah sholat, nggak pernah nyesal. Berarti kan lebih repot daripada iblis. Iblis aja ya Nyesal walaupun nggak bisa sujud lagi. Ya. Ini nggak nyesal dan nggak mau sujud lagi. Padahal masih bisa sujud. Dan orang-orang yang nggak mau sholat ketika di dunia ini di hari kiamat dia nggak bisa sujud di hadapan Allah ketika diperintahkan untuk sujud. Suratnya jelas ya. Dalam surat apa? Hah? Kalam ya? Wa qad kanu ila sujudi wa hum salimun. Di dunia mereka sudah pernah diperintahkan untuk sujud dalam keadaan mereka sehat, nggak mau sujud. Maka di hari kiamat mereka pun tidak mampu sujud. Sedih kan? Mengerikan. Perintah sujud di hari kiamat nggak bisa sujud. Nah. <clears throat> Kemudian makmum dalam masalah sujud sahwi, eh, sujud tilawah, makmum dan orang yang menyimak bacaan dianjurkan untuk sujud sahwi. Sebagaimana para sahabat Nabi sujud, ikut afwan, sujud tilawah mereka ikut sujud tilawah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau turun sujud tilawah. Demikian juga mereka ketika menyimak orang lain baca Al-Quran dan melewati ayat tilawah, ayat sajadah. <clears throat> Seorang sahabat At-Tamim berkata, "Qaratul Quran ala Abdullah wa ana ghulamun famaratu bi sajadah faqala Abdullah anta imamuna." Ketika aku membaca Al-Quran kepada Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, dan aku masih kecil, aku melewati ayat sajadah, maka beliau berkata kepada aku, kamu imam saya saat ini. Artinya yang baca Al-Quran adalah imam. Artinya yang membaca sujud, maka yang mendengar menyimak su sujud. Kalau yang membaca tidak sujud, maka yang menyimak tidak dianjurkan untuk su sujud. Sebagaimana makmum tidak dianjurkan sujud tilawah apabila imamnya tidak sujud tilawah. Dan dalilnya juga ini. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Zaid bin Thabit menyatakan qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Aku membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm. Maka Nabi tidak melakukan sujud tilawah. Padahal di situ ada sujud tilawah. Siapa yang membacanya di sini? Zaid bin Thabit. Yang menerangkan kepada kita apabila yang membaca tidak sujud tilawah, maka yang menyimak tidak sujud pula. Karena yang membaca tidak sujud. Dan ini juga menerangkan kepada kita keluhuran akhlak Nabi kita. Beliau mau mendengar bacaan Al-Quran sahabat-sahabatnya. Menyimak Al-Quran itu lebih berat daripada mempernyimakkan. Jelas ya? Kita membaca nih, disimak oleh orang lain. Lebih berat sabar orang yang menyimak daripada kita yang membaca. Ya kan? Coba tes. Antum baca enak. Hmm, maunya sih dia nyimak terus. Yang nyimak uh, udah masya Allah. Nyimak orang lain itu lebih berat daripada kita disimak oleh orang lah orang lain. Ya. Dan Nabi mau menyimak. Nabi mau menyimak. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud juga pernah baca Al-Quran surat Anisah Nabi menyimaknya. Ini keluhuran akhlak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mengapa seorang yang mulia, ya seorang atasan, seorang suami menyimak bacaan istrinya, menyimak bacaan anak-anaknya menyimak bacaan santrinya walaupun dia udah senior kebagian ya, dari akhlak mulia Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkait sujud atilawa adapun sujud nikmat kemudian <clears throat> adakah doa khusus untuk <clears throat> sujud atilawah ataukah tidak Sebagian ulama mensahihkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, sajad bi wajhi lil ladzi lil ladzi syaqqa sam'ahu sajad wajhi lil ladzi al ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini. yang menganggap hadis ini sahih, maka itu bacaannya. Namun Allah ala besar, saya bercondong kepada pendapat ulama yang menyatakan hadis tersebut tidak sahih. Maka yang dibacakan di dalamnya adalah keumuman hadis Nabi ij'alu fiha ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikanlah subhana rabbil ala dalam seluruh sujud kalian. Maka yang dibacakan subhana rabbil ala. Wallahu a'lam Baik, jam 9 lewat. Ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana hukumnya ketika imam langsung salam di rakaat kedua pada sholat duhur? Namun ketika diingatkan makmum dengan mengucapkan subhanallah Lalu imam mengingatkan meninggalkan sholat atau <laughs> pergi Ini Masya Allah imam ini gengsinya terlalu tinggi ini <laughs> Dan sholat tetap dilanjutkan Hah? Lalu imam meninggalkan sholat atau pergi dan sholat tetap dilanjut. Eh berarti imam nggak pergi dong. Ini yang nulisnya yang bingung nih. Ganti imam dan sholat tetap dilanjutkan. Maka bagaimana hukumnya? Apakah harus dilakukan sujud sawi sementara imam sudah pergi? Nah, sholat dilanjut dilakukan oleh siapa? Oleh makmum. Kalau mereka pas mestinya harus ada yang maju salah satu di antara mereka. Ya. Kalau mereka maju tanpa ada penambahan dan pengurangan maka tidak ada sujud sahwi. Ya kecuali ini mereka sudah salam tadi di rokan kedua. Ya maka tidak ada imam lagi. Maka masing-masing sholat sendiri-sendiri. Sering-sering sholat sendiri. Nah, kemudian mereka sujud sahwi setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Apa bacaan di antara sujud pertama dan sujud kedua di antara dua sujud sahwi? Bacaannya sama dengan bacaan biasa Rabbi Firli, Rabbi Firli dan dedikir dedikir lainnya yang telah datang dalam hal tersebut. Tidak ada bedanya. Apa dalilnya? Karena Nabi disebutkan duduk di antara dua sujud, maka berlaku padanya zikir keumuman <clears throat> anjuran melakukan zikir antara eh, duduk di antara dua sujud. Saya hidup di daerah terpencil. Saya salat di sebuah surau. Imamnya itu bacaannya bacaan salam. Apakah salat saya harus diulang? Maksudnya bagaimana? Bacaannya itu salah, masya Allah. Dilihat salahnya itu khotok jadi atau khotok khafi yang dapat berjauh daripada maknanya ataukah tidak. Kalau khotoknya jadi maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau yang jali, maka diingatkan terlebih dahulu. Diingatkan terlebih dahulu. Karena ada orang yang memang khotok jalinya memang lidah dia nggak bisa kayak gitu. Ada memang lidah orang dia udah berusaha, tetap aja larinya ke sin dari sin. Ya, maka daripada dia sholat sendirian, kalau lebih baik dia berjamaah kemudian dia usulkan kepada tokoh-tokoh setempat agar menggantikan imam tersebut dengan orang lain yang lebih bagus bacaannya. Nah, jangan main hakim sendiri. Di negeri kita banyak yang bermadhab syafi'i Dengan tanda kutip tentunya Bolehkah kita mengikuti madhab lainnya Seperti madhab Hambali, Hanafi, Maliki Terkadang kita dipaksa mesti ikut madhab syafi'i Dengan alasan di Indonesia memakai madhab syafi'i Yang pertama, apa dalilnya? yang mengharuskan kita ikut madhab salah satu dari empat madhab. Andai kata beragama mengikut harus mengikuti salah satu dari empat madhab, lalu bagaimana dengan mereka orang-orang yang telah beragama sebelum datang madhab? Jelas pertanyaan saya? Jadi ada sebuah cerita lucu ya dari Syekh Muhammad bin Umar Bazmun, salah satu pengajar di Masjidil Haram. Belum ceritakan adanya orang yang fanatik buta madhab Hanafi. Dan rata-rata madhab Hanafi itu di daerah India, Burma dan sekitarnya, Pakistan itu rata-rata Hanafi ya. Saking fanatiknya dia terhadap madhab Hanafi, suatu saat dia menikahkan putrinya dengan seorang lelaki. Maka dia syaratkan dalam ijab kabulnya harus ikut madhab Hanafi. Dia bilang saya nikahkan kamu dengan putri saya fulana bintu fulana dengan mahar sekian dengan mazhab Hanafi. Si laki-laki ini nggak terima dia kan? Ini independen nih, <laughs> bukan pengikut mazhab. Maksudnya bukan pengikut mazhab, bukan fanatik mazhab. Ya. Dan nggak ada pun ijab kabul harus mengikuti mazhab fulan. Dia katakan saya terima pernikahan putri fulan, Fulan Nabi itu fulan dengan mahar kalam, bukan dengan mazhab Hanafi. Kata Suwali nggak sah, nggak sah, nggak sah. Ulangi, ulangi sampai sebanyak tiga kali. Ulangi lagi. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Fulana bintu Fulana dengan mahar sekian dengan madhab Hanafi. Dia jawab, saya terima pernikahan putri Fulan. Anda Fulana bintu Fulana dengan mahar sekian bukan dengan madhab Hanafi. Gak sah, gak sah. Diulangi sebanyak tiga kali. Akhirnya ini laki-laki pusingnya. Akhirnya dia bilang, kalau nikah saya gak sah. Karena bu akadnya bukan mengikuti mata Hanafi. Berarti nikahnya ayah Imam Hanafi juga tidak sah karena saat itu belum ada mazhab Hanafi. Jelas betul ya? Ya yang nggak ketawa mesti ngantuk dia. kayak <laughs> nyambung nih. <laughs> ya. Itulah. Enggak logis kan? Sekarang mazhab kapan lahirnya? Hah? Kapan lahirnya? Setelah Nabi meninggal. Bahkan setelah empat imam itu meninggal baru muncul istilah madhab syafi'i madhab. Di zaman mereka nggak ada. Zaman mereka masih hidup. Bahkan Imam Syafi'i sendiri rahimahullah taala menyatakan idza sahal hadis bahwa madhabi. Apabila ada hadis yang sahih itulah pendapatku. Ya. Di dalam kitab-kitab beliau disebutkan dalam kitab Ahamiyatul Inayah bil bil tafsir wal hadith wal fiqh oleh Syekh Abdul Nusain al Abad beliau nukilkan di sana ucapan empat imam mazhab dengan menyebutkan uh, uh, rujukannya yang mana ucapan empat imam mazhab itu sepakat dengan satu makna mereka menyatakan apabila ada ucapanku bertentangan dengan Al-Quran, tinggalkan ucapanku demi Al-Quran. Apabila ada pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi, tinggalkan pendapatku demi hadis Nabi. Dan apabila ada pendapatku yang bertentangan dengan ucapan para sahabat Nabi, tinggalkan ucapanku demi ucapan para sahabat Nabi. Ya. Kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf Ayat kelima, Ya ayyuhalladzina amanu tabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tatadzakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian. Maka turun dari Allah? Enggak. Yang turun dari Allah Al-Quran adalah wahyu yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis-hadis beliau. Dan janganlah kalian mengikuti selain dari itu. Dan Allah telah menjadikan pemahaman para sahabatnya secara umum, ya, adalah sumber eh, sumber dalam memahami atau referensi dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Maka jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, kalian ketika ayat ini turun tidak ada lain selain mereka para sahabat dan nabi. Dan hanyalah mereka yang beriman di saat itu maka manusia itu akan berada di atas hidayah dan apabila mereka berpaling maka mereka akan berada di dalam kecelakaan kesesatan. Ucapan in para sahabat saja apabila mereka berselisih tidaklah sebagian yang lain itu harus lebih diikuti daripada sebagian yang lainnya. Tetapi apabila mereka berselisih maka dilihat mana pendapat dari pendapat tersebut yang lebih dekat yang lebih didukung oleh keumuman ayat Al-Quran atau keumuman hadis Nabi. Atau kata para ulama apabila para sahabat berselisih maka pendapat khulafa ar-rasyidun lebih kuat daripada pendapat para sahabat yang di bawah khulafa ar-rasyidun. Ini para sahabat saja. Ya. Berselisih maka tidaklah serta merta dikatakan sahabat ini harus lebih diikuti. Tapi harus dilihat mana yang lebih didukung oleh keumuman ayat atau hadis atau pendapat khulafa rasyidun lebih utama untuk diikuti daripada pendapat para sahabat yang di bawah mereka. Apalagi yang datang di bawah mereka. Mereka bahkan Imam Malik sendiri, gurunya Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Kullun yu'khad wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr," yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan ulama itu ada yang bisa diambil, ada yang bisa ditolak. Ini beliau berkata di masa itu. Gurunya Imam Syafi'i beliau. Ucapan ulama itu ada yang bisa diambil, ada yang harus ditolak. Kecuali ucapan Nabi, mutlak, nggak ada yang boleh ditolak. Ucapan ulama ada yang bisa diterima kalau sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, dan ada yang harus ditolak tatkala bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Bukti bahwa ulama tidak menyatakan wajibnya ikut madhab dalam beragama, adanya empat madhab. Andai kata belajar agama harus ikut madhab, harus ikut guru, tentu Imam Syafi'i nggak akan muncul madhab Syafi'i Syafi'i karena Syafi'i muridnya ma Maliki dan Maliki datang setelah Hana, Hanafi. Ya, setelah Syafi'i adanya Hambali. Andai kata beragama ikut mazhab, pasti nggak akan muncul Syafi'i setelah Maliki dan munculnya Hambali setelah Syafi'i. Jelas ya? Dan perlu diketahui apa yang dimaksud dengan mazhab. Para ulama menyebutkan mazhab itu artinya pendapat. Pendapat. Itu arti mazhab. Bukan jalur. Kita beragama harus ikut jalur madhab syafi'i, jalur syafi'i. Semua mereka jalurnya sama. Ujungnya kalau quran Empat madhab adalah pengikut Al-Quran dan Hadis. Empat madhab semua mereka mendidik kita untuk mengikuti Al-Quran dan Hadis Dengan pemahaman para sahabatnya. Tidak ada yang berpisah jalurnya. Semuanya jalurnya kembali ke Al-Quran dan Hadis. Ya. kembali kepada tabi'ut tabi'in, kembali kepada tabi'in, kembali kepada sahabat Nabi sampai kepada Al-Qur'an dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja terkadang mereka berselisih dalam memahami sebuah ayat atau memahami dalam sebuah hadis. Pendapat Imam Syafi'i ini, maka dikatakan mazhab Syafi'i ini. Jelas ya? Nah, pada zaman dahulu dikatakan fulan ini Syafi'iyun, ini Hambaliyun, ini orang Maliki, ini Hanafi, itu adalah istilah untuk orang-orang yang belajar kepada mereka. Ya, secara umum penjelasan yang saya baca dari tulisan Al-Ajna Daimah sangat bagus dalam menjelaskan hal ini. Misalkan Imam Syafi'i punya murid sekian ratus orang, mereka pulang ke daerah-daerah mereka. Mendidik murid-murid lain. Maka orang lain melihat ini Syafi'iyun, itu pengikut Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad punya murid sekian murid, pulang mereka berdakwah ke daerah mereka dan dalam dakwahnya dia sampaikan pendapat gurunya Imam Ahmad Ahmad orang lain memanggil menyatakan mereka ini hambaliun, pengikut Imam Ahmad. Bukan berarti agama Hambali berbeda dengan agama Syah, Syafi'i. Semua mereka sama-sama mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Hanya saya nanti terjadi perbedaan dalam hal-hal yang memang itu sifatnya fikih bukan akidah. Contohnya masalah iftirash dan tawaruk dalam salat dua rakaat. Hadisnya sama. Ya, hadis Abi Humaid Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari Muslim Pemahamannya beda. Dalam hadis itu disebutkan Nabi menancapkan kaki kanannya dan duduk di atas telapak kaki kirinya di tasyahud pertama. Ya. Dan di tasyahud kedua, Nabi duduk dengan tawarruk. Nah, Imam Ahmad menyatakan salat subuh itu tasyahud pertama. Maka dengan iftirash, Imam Syafi'i menyatakan itu tasyahud terakhir. Maka dengan tawarruk. Jelas ya? Sisi pemahaman yang beda. Nah, ketika kita mengikuti mana yang lebih kita ikuti, kita lihat dengan akal yang Allah berikan, dengan ilmu alat yang kita berikan, atau dengan kita bertanya kepada orang yang ahli, kita anggap lebih berilmu, yang mana jawaban tersebut lebih menenangkan hati kita dari sisi penjelasan ilmiahnya, bukan karena hawa nafsu kita, maka ikutilah itulah yang kita ikuti, yang kita anggap ini lebih ilmiah. Karena didukung oleh keumuman hadis ini, didukung oleh keumuman ucapan sahabat ini dan seterusnya. Jelas ya? Jadi mereka sendiri tidak pernah mewajibkan murid mereka untuk ikut mereka. Ya. Namun bukan berarti kita menelantarkan mah madhab. Kita tidak mungkin belajar agama saat ini kecuali pasti akan melewati salah satu dari empat madhab ini. Gak mungkin kita ini belajar 2-3 tahun, hafal Al-Quran, langsung buka Al-Quran sendiri, hadis sendiri. Gak mungkin. Dan bukan ketika diterangkan tidak wajib ikut mazhab dan tidak boleh taklid mazhab bukan berarti maknanya kita langsung masuk Al-Quran dan hadis tapi maksudnya tidak boleh fanatik karena sebagian orang kalau udah bilang mazhab syafi'i berarti nggak boleh lagi pindah ke selain syafi'i dan seterusnya ini yang kita maksud ya, tidak boleh fanatik mazhab adapun belajar agama tidak mungkin kita belajar agama tanpa melewati mereka ini seribu orang kayak Syekh Bimbas ya itu belum menyamai satu Imam Syafi'i Ya, seribu ulama atau sejuta ulama zaman sekarang yang paling cerdas, yang paling berilmu itu tidak menyamai satunya Imam ah, Ahmad. Tidak mungkin ada yang lebih cerdas dari mereka di zaman sekarang ini. Dan kita belajar fikih pasti selalu lewat lewati empat mazhab ini. Mazhab artinya pendapat. Dan di masa itu para ulama banyak. Di sana ada mazhab selain empat mazhab ini. Di sana ada mazhab As-Sawri. Yang lebih terkenal. Gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Malik. Guru uh, eh, mazhab Al-Laith bin Sa'ad di Mesir lebih terkenal daripada Imam Malik. Ya. Tapi karena mereka tidak banyak muridnya dan muridnya tidak tersebar, maka mazhab mereka tidak tersebar seperti yang lainnya. Andai kata mengikuti mazhab wajib, berarti di masa itu harus ikut mazhab ini aja. Bukti banyak mazhab di masa di masa itu. Jelas ya? Namun para ulama menyatakan apabila seorang belajar fikih, dia mengikuti jalur madhab sebagai lama berapa itu lebih bagus dari sisi pendidikan bukan harus ikut madhab itu supaya enggak tercampur campur maklumatnya misalkan dia belajar fikih madhab syafi'i setelah itu baru belajar fikih hambali jangan langsung fiqhul muqaran langsung belajar fikih perbandingan madhab akhirnya dia bingung mana yang syafi'i mana yang hambali akhirnya kecampur-campur nanti ya ini maksudnya ulama ikut madhab dalam belajar bukan dalam beragama oleh karena itu kita lihat terkadang banyak ulama yang dia syafi'i ya, tapi nggak ikut madhab syafi'i itu sendiri. silakan baca misalkan kitab-kitab fikih. Bahkan orang-orang yang mengaku imam syafi'i, terkadang amaliyahnya itu hambali. Contohnya dikir keras setelah sholat lima waktu, itu madhab hambali bukan syafi'i. Ada al-um di sini, saya bukakan al-um. Telah saya kupas di Aceh. Saya bacakan langsung kitab Al-Um Imam Syafi'i. Imam Syafi'i paling keras dan tidak membolehkan dikir setelah sholat lima waktu dengan suara yang keras. Itu madhab Syafi'i dari kitab Al-Um. Silakan buka dalam bab uh, zikir setelah sholat lima waktu. Di kitab Al-Um. Buka bab sholat, di akhir bab sholat ada bab zikir sholat, di situ beliau terangkan. Dan beliau menerangkan bahwa hadis Abdullah bin Abbas yang menerangkan bahwa Nabi di masa itu keras berzikir bertakbir sampai kami mendengar mengetahui sholat itu selesai dengan takbir beliau atau tasbih beliau kata Imam Syafi'i itu di awal Islam tujuan Nabi untuk mengajarkan mereka zikir agar mereka menghafal konteks-konteks zikir yang Nabi bacakan. Setelah itu Nabi meninggalkannya. Buktinya kata Imam Syafi'i, beberapa riwayat dari beberapa sahabat yang lainnya tidak menyebutkan beliau dengan suara yang keras. Beliau sebutkan contoh uh, lainnya juga kata Imam Syafi'i Nabi di awal saat Islam salatnya naik turun mim, mimbar kan? Ya, di atas mimbar ketika muruk dan sujud turun mimbar. Salat serius bukan sekedar pelajaran. Agar para sahabat mengetahui salahnya. Apakah setelah mereka mengetahuinya Nabi masih turun naik turun mimbar? Apakah boleh bagi kita sekarang sholat turun naik turun mimbar? Hah? Karena ingat Nabi pernah melakukannya? Kan enggak. Karena itu di awal Islam. Agar para sahabat mempelajarinya. Nah sekarang kita sudah ada kitab-kitab yang menerangkan zikir setelah sholat waktu. Kitab Al-Adkar karya Imam Nawawi, Madhab Syafi'i. Ya, kitab Al-Um dan ulama-ulama yang lainnya. Tinggal diajarkan. Ya. Dan dalam mazhab Syafi'i ya dan e, telah diterangkan apa saja konteks zikir Nabi. Ini hendaknya dipelajari. Ya sampai kita ngaku Imam Syafi'i, rupanya konteks zikir yang kita bacakan itu bukan dari mazhab Syafi'i, bahkan bukan salah satu dari empat mazhab. Dari empat mazhab pun nggak ada zikir itu. Dengan konteks seperti itu misalkan. Oke harus dipelajari. Sana ada kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, ulama besar Syafi'i. Silakan buka di sana. Apa saja konteks zikir yang Nabi bacakan setelah salat. Akan nanti mendapatkan di sana bahawa Nabi setelah salam mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tiga kali. Setelah itu Allah manta salam wa minkas salam tabarak tayyadil jalali wal ikram. Setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mana lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu thana'u hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun. Setelah itu subhanallah 33 kali boleh juga 11 kali. Alhamdulillah 33 kali Boleh juga 11 kali Allahu Akbar 33 kali atau 11 kali Setelah itu La ilaha illallah wahdahu la syarika lalul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli qadir. Setelah itu ayat kursi, setelah itu tiga kul. Pada salat maghrib dan subuh tiga kul yang masing-masing dibaca tiga kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lalul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli qadir sebanyak 10 kali dan pada salat subuh beliau membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bagaimana dengan Al-Fatihah setelah salat lima waktu, salawatan? Ini PR bagi yang membacanya. Buktikan kepada masyarakat. Madhab siapa itu? Silakan buka. Silakan buka. Saya nggak mau memfonis. Mungkin khawatir. Ya, memberi efek tidak baik. Tapi PR. Yang baca salawatan Al-Fatihah setelah salat lima waktu sudah dengan suara yang keras, bacanya Al-Fatihah lagi, warahmatullah. Silakan buktikan madhab mana itu. Apakah ada dalam salah satu dari empat madhab? Nah, silakan buka. Silakan buka kitab Al-Um, tulisan langsung Imam Syafi'i. Atau lebih dekat lagi kitab Al-Adkar karya Imam Nawawi. Di sana beliau sebutkan seluruh zikir-zikir yang datang dari Nabi, baik zikir setelah salat lima waktu atau selain itu. Silakan buka. Apakah ada hadis yang menyebutkan Nabi setelah salat menyatakan Al-Fatihah atau salawatan? Saya ingin bertanya saja. Ya, silakan tanyakan kepada yang praktekannya yang menyerunya kepadanya ya minta dibukakan dari kitab mana saja minta buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan seluruh kitab-kitab hadis. Coba suruh kupas, ada nggak dikir seperti itu? Kitab Sunan-Sunan, Sunan hadis kan semuanya berjudul dengan bab-bab fikih. Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan eh, Nasai, ya. Kemudian juga Al-Um Imam Syafi'i, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, itu berjudul dengan bab-bab fikih. Lihat buka bab dikir. Ada nggak dikir itu? Al-Ummi Syarah, kitab Al-Adkar Imam Nawawi. Paling lengkap sudah, Al-Adkar Imam Nawawi. Coba baca, ada enggak hadisnya? Wah Nabi setelah salat baca Al-Fatihah. Kalau alasannya kan bagus. Al-Fatihah ya. Kalau alasannya bagus, Al-Baqarah lebih bagus lagi. Dua juz setengah. Al-Baqarah lebih mantap lagi. Ya kan? Ini agama harus ikut dalil, bukan ikut perasaan. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Beliau adalah suri teladan kita. Apabila sudah ada paket dari beliau, kenapa kita buat paket lain? Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhutuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Kalau sudah ada dari beliau, kenapa buat-buat yang lain? Sebagai contoh sekarang. Yang datang dari Nabi untuk dikir masuk WC apa? Apa doa masuk WC? Masya Allah. Apa doa masuk WC? Jarang masuk WC? Hah? Sering? Tahu dikir masuk WC? Apa? Allah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Pertanyaan saya, kita ganti saja boleh? Mau masuk isi nggak usah baca Allah ini untuk bikin minal khubuti wal khubai Pendek kali, kurang kurang terasa. Ya, saya Al-Fatihah aja lah. Al-Fatihah warahmatullah Boleh? Hah? Atau dia gantikan. Dia mau masuk isi bukan Allah ini inni a'udzubika minal khubuti wal khubai yang dia bacakan. Dia gantikan dengan salawatan. Sallallahu. Dah salawatan baru masuk. Kalau sempat keluar duluan, apa dia. Ya kan? Bisa. Saya yakin semua kaum muslimin berkata ini orang keliru. Kok salawatan menjelang masuk isi yang disuruh oleh Nabi Allah ini untuk kami khubuti Kita akan menyatakan jangan. Salah kamu. Doa masuk isi Allah ini kami minal khubuti Bukan Al-Fatihah, bukan selawatan. Bukan berarti kita melarang dia berselawat kepada nah, Nabi. Bukan berarti kita melarang dia baca Al-Fatihah. Tetapi kita menegurnya karena dia menggantikan paket dari nah, Nabi. Paket dari Nabi untuk masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khaba'i. Minal khubuti wal khaba'i. Bukan selawatan, bukan Al-Fatihah. Adapun selawat kepada Nabi ibadah yang mulia. Tapi mengkhususkannya di tempat yang khusus butuh dalil yang khusus. Apalagi menggantikan dengan dalil yang khusus. Contoh lain misalkan. Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri untuk membacakan doa apa? Untuk apa doanya? Hah? Masya Allah lancar ya luar biasa. Udah nikah? Masya Allah pantas. Baik. Allahumma bina syaitan wajani jannibi syaitan ma ma Jadi sampai nggak hafal antum nih. Semangat aja doanya enggak. Doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri apa? Allah janni bina syaitan wa janni bi syaitan marzaktana. Kata Nabi barang siapa yang bacakan doa ini ketika ingin melakukan hubungan pasangan suami istri, kemudian Allah takdirkan malam itu anaknya jadi, sperma spermanya jadi, maka anaknya itu lam yadurru syaitan abada. Syaitan tidak akan bisa membahayakan anaknya tersebut. Sekarang kita ganti doa itu dengan Al-Fatihah bisa? Nanti yang mendatangi istri itu Al-Fatihah di Al-Fatihah warahmatullah ya. Bisa? Enggak ya, bisa. Istri kok Al-Fatihah lama banget ini. Lama kali ini Bang dengan <laughs> tuh ya kan? Atau kita ganti doa Allah bina syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana kita ganti dengan salawatan misalkan. Boleh? Tentu enggak kenapa? Karena paket dari Nabi untuk doa mendatangi istri adalah Allah majani bina syaitan wajani bina syaitan tanah Bukan berarti kita melarang dia membaca Al-Qur'an, bukan berarti kita melarang dia salawatan kepada Nabi. Karena di situ sudah ada apa? Pakai contoh lain misalkan untuk lebih mudah dipahami. Dalam sujud Nabi mengajarkan kita doa apa? Subhana rabbiyal a'la. Kita ganti dengan salawatan bisa Sallallahu nggak bisa. Bukan berarti kita melarang dia sholat, sholat, tapi kita melarang dia untuk jangan mengganti paket dari nah, dari nabi. Nah ini kesimpulan masalah syafi'i. Jadi mengaku syafi'i pun harus betul-betul komit, ya. Karena terkadang sebagian orang bilang kita harus ikut syafi'i, nggak boleh campur-campur. Tapi prakteknya dia campur, itu salah satunya. Suara keras lah, pikir dengan suara yang keras selama mata pamali setelah sholat lima waktu. Itu pun dengan konteks yang datang dari Nabi. Ya, itu ada pendapat sebagai ulama dengan suara yang tidak terlalu keras dengan syarat konteksnya dari Nabi dengan suara yang tidak terlalu keras dengan mengganggu. Syarat yang ketiga bukan dipimpin oleh seorang imam. Semuanya masing-masing dengan suara sendirinya. Kalau keras itu tidak mengapa. Jelas ya? Baik. Apakah surat sujud tilawah pada surat as sajadah pada hari kiamat. Eh pada hari Jumat. Hari kiamat. Seringan hari kiamat jadi jadi. Kan. Pada salat subuh diharuskan membaca surat as sajadah Enggak harus, itu sunnah. Tetapi kata Imam Sunani sunnah membaca surat as sajadah pada salat subuh Jumat itu sebuah sunnah yang Nabi belum pernah meninggalkannya. Maka usahakan semampu mungkin kita menerapkan sunnah Nabi. Itu tidak meninggalkannya. Kira-kira nggak hafal sholat itu ya suruh maju yang lain di hari Jum Jumat. Jangan gengsi. Ada yang menghafal suruh maju dia. Usahakan sunnah Nabi kita terapkan semampu semampu kita. Yaitu bentuk cinta dan pengagungan kita kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menyatakan waman ah, man ahya sunnati fakat ahabbani waman ahabbani kana fil jannati ma'i. Para siapa yang menghidupkan sunnahku yang banyak orang tidak mengamalkannya, dia amalkan, dia hidupkan, maka sungguh dia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia pasti bersama aku dalam surga. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi yang perlu diketahui bukan dibagi dua rakaat. Sajadah untuk satu rakaat, rakaat keduanya surat al-in al-insan. Itu yang sesuai dengan sunnah. Sebagian para imam dipangkas. Ya, surat as-sajadah ya dibagi untuk dua dua rakaat itu tidak sesuai dengan sunnah itu baru semi sunnah kalau boleh diistilahkan dan tidak ada istilah semi sunnah ya tapi tidak mengapa tidak terlarang dia tidak melakukan bid'ah dengan syarat dia tidak meyakini itulah yang diajurkan ya Karena itu masuk dalam pengumuman firman Allah, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Masuk dalam pengumuman ayat itu. Dengan syarat ya tidak meyakini demikianlah yang dianjurkan. Karena yang dianjurkan as-sajadah rakaat pertama, itu surah ayat rakaat kedua adalah al-insan. Naam. Dan kalau sudah terbiasa awal-awal mungkin berat masyarakat. Tetapi kalau sudah terbiasa malah jadi nikmat. Bahkan sebagian jamaah itu dia mencari masjid yang menerapkan sunnah itu untuk sholat subuh jamaah Jumat walaupun jauh karena sudah merasa nih dan Allah memang memberikan keberkahan dalam mengikuti sun, sunnah kalau kita ikhlas mengamalkannya akan tenang hati kita nyaman kita merasa lezat dengannya contohnya misalkan setelah sholat Jumat apabila imam membaca surat-surat yang itu sunnah dari Nabi Ya, rokat pertama setelah sholat Jumat, eh, pada sholat Jumat dia baca Subhanallah bil A'la. Rokat kedua hal ataka hadithul ghashiyah atau dia ganti dengan uh, surat Al-Jumuah dengan Al-Munafiqun. Nikmat rasanya. Walaupun bacaannya biasa, lebih nikmat imam seperti itu daripada imam yang bacaannya lebih bagus, bacaannya lebih mantap, tetapi yang dibacakan surat lain. Kenapa? Keberkahan sun sunnah. Keberkahan mengikuti Nabi saw Alaihi Wasallam. Dan hendaknya seorang muslim semampu mungkin dia menerapkan sunnah Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Assalamualaikum Ustaz Apabila kita menjadi masbuk satu rakaat Dan imam mengerjakan Salat lebih satu rakaat Apakah wajib kita mengikuti sujud sawi Yang dilakukan imam Ini sudah dijawab tadi Tidak Karena sujud sahwinya setelah sah salam Ya, maka dia sujud sahwiyah nanti sendirian. Namun para ulama menyebutkan tentang rincian sujud sahwi tadi sebagiannya uh, sebelum salam dan sebagainya lagi setelah salam sebagian ulama berpendapat bentuk ini demikian itu hanya sekedar afdhaliyah saja. Bukan sebuah kewajiban. Artinya kalau dia sujud sahwi sebelum salam yang itu tempatnya setelah salam sah tidak mengapa. Coba dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdhal. Ya. Okay? Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika gerakan imam terlalu cepat? Sehingga bacaan Al-Fatihah kita tidak habis dibaca dan langsung ruku. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Apabila karena memang tidak sempat, saking cepatnya si imam, tapi dia dapat ruku bersama imam, ya. Dilihat kalau itu salat sirriyah, ya, atau eh, enam, salat sirriyah atau ya, karena memang tidak sempat. Tidak sempat, bukan karena lupa, maka insya Allah Taala dia telah mendapatkan rokaat. Karena memang tidak sempat. Dengan dalil <clears throat> diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an datang dalam keadaan Nabi sudah berbentuk ruku. Beliau langsung ruku di luar saf. Langsung masuk jamaah di luar saf dengan bentuk ruku. Setelah selesai salat Nabi menyatakan zadallahu hirsa wa la ta'ud. Wahai Abu Bakar, semoga Allah menambahkan semangat kamu dan jangan kamu ulangi. Syahidnya Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulangi satu rakaat, menambah satu rakaat. Menunjukkan dapat bersama imam satu rakaat rukuk itu terhitung satu rakaat. Apabila dia tidak mampu lagi bisa uh, sempat lagi baca Al-Fatihah. Tapi saya kira secepat-cepatnya imam dalam salat jahriyah ya atau sirriyah dan dia masuk dari awal sempatlah. Sempat. Gak mungkin gak sempat. Karena membaca Al-Fatihah sebelum imam itu boleh. Dan itu tidak termasuk mendahului imam. Karena larangan mendahului imam di dalam hadis-hadis Nabi itu dalam amalan gerakan-gerakan yang lahir Ya, para ulama menyebutkan dalam bab fikih boleh dia membaca Al-Fatihah sebelum imam bah, mulai membaca. Atau dia membaca setelah satu setiap satu ayat imam dari surat Al-Fatihah. Itu tidak termasuk dalam larangan mendahului imam. Demikian diterangkan oleh para fuqaha. Umur berapakah Nabi salat? Dan apakah umat wajib dibaiat? Terima kasih. Yang jelas Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Diangkat menjadi nabi oleh Allah Jalla wa'ala sepakat ulama ketika beliau berumur 40 tahun. Para ulama juga sepakat lama dakwah beliau di Madinah selama 10 tahun. Adapun berapa lama beliau berdakwah di Mekah, ada yang berpendapat 15 tahun, 13 tahun dan 12 tahun. Dan kewajiban salat sudah mulai di awal dakwah Nabi ini di Mekah ketika beliau di Isra dan di Mi'raj. Isra perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Ini dua, dua kejadian yang berbeda ya. Tapi di satu waktu, makanya dua kalimat ini disebut bersamaan Isra Mi'raj. Tapi ini dua istilah berbeda. Isra perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, hanya saja kewajiban sholat di saat itu belum sempur, sempurna. Setelah Madinah baru sempurna yang tadinya dua menjadi empat. Untuk menyatakan semenjak kapan Nabi melakukan sholat Yang jelas disebutkan Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi Beliau sudah melakukan ibadah Ibadah sisa Ibadah-ibadah Cukup eh Mati lampu Cukup nah. Yang jelas disebutkan Cek Bismillah Disebutkan bahwa Nabi Sebelum beri diangkat menjadi nabi, beliau beribadah mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Kalau antum buka Sahih Bukhari, di sana antum awal dapati awal pembahasan Sahih Bukhari dengan judul bab Kitab Bidil Wah. Pembahasan sejarah awal mulanya wahyu kepada Nabi. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi lima ayat pertama dari surat Al-Alaq disebutkan oleh Aisyah wa huwa yatahanna fi ghari Hira dan Nabi saat itu sedang fokus beribadah di dalam gua Hira dan salat sudah ada di syariat-syariat terdahulu maka untuk memastikan Zihar umur berapa maka ini wallahu a'lam saya belum pernah mendapatkan ada riwayatnya ya kalau dikatakan beliau beribadah ya, hanya saja Aisyah menyatakan beliau beribadah di dalam gua Hira sebelumnya yang namanya salat bagian dari ibadah. Nah, wallahu a'lam Itu mungkin bisa dijadikan dalil untuk hal itu. Afwan Ustaz, apakah ketika sujud sahwi ada yang harus dibaca? Nah, Subhana rabbiyal ala Nabi menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Bacakan subhana rabbiyal ala itu dalam seluruh sujud kalian. Dan apakah sujud sahwi setelah salam harus melakukan salam lagi setelah sujud? Nah, tadi telah kita bahas. Nah bisa salam. Misalkan dia setelah salam nih sujud saya Allahu Akbar Subhana Rabbil Ala Subhana Rabbil Ala Allahu Akbar Rabbi Firli Rabbi Firli Allahu Akbar Subhana Rabbil Ala Subhana Rabbil Ala Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Tadi hadis-hadisnya telah kita simak bersama Apabila imam sudah benar sholat asar empat rakaat, tetapi ada makmum yang lupa bahwa sholat ini lima rakaat. Maksudnya gimana? Si makmum baca subhanallah tiga kali. Si makmum yang lupa. Setelah sholat imam, setelah sholat imam memang sudah benar, tak perlu sujud sahwi. Tetapi ada yang makmum yang melakukan sujud sahwi. Setelah salam, apakah hal ini salah bagi makmum? Mungkin maksudnya ini makmum selesai sholat dia kira imam belum sempurna sholatnya masih tiga rakaat. Ya, akhirnya dia bilang Subhanallah, Subhanallah. Nah, antum yang udah salam tegur deh, Subhanallah, udah selesai sholat Udah selesai. Ya, kita kasih syarat, udah sempurna sholat. Makmum yang yang keliru. Ya, apakah dia sujud sawi Enggak. Karena tadi kaidahnya apa? Apabila seorang makmum melakukan meninggalkan sesuatu yang wajib di belakang imam maka sholat imam dapat menutupi kekurangan sholat sholat dia kecuali yang ia tinggalkan adalah rukun sholat. Nah, wallahu Saya kira sampai di sini untuk kajian kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam surga Firdaus di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته